قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي وبت تارق إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السمع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي على حبيبك خير للخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدركما أوليت من نعم وعز راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منتحم مولاي يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي الفاتحه Kalau ada pertanyaan nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan.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 الآل والأصحاب ما مطرب غنى وما هتفنا وما هتفت في الساجعات حمامة تذكرني المسعى ومسعاه وركنا يا رسول الله انظر إلينا Silahkan sambil makan. Untuk putri kesian itu tempatnya terlalu dingin ya. Anginnya terlalu anu, tak tembok tak tutup wewe sisa. Ya. Ya naik ke sini mungkin pakai mantel atau pakai apa ben ora Di sini tadi Qasidah Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ah, Habib Umar bin Segaf. Nah, sini anak kecil-kecil saja, nih. Bagian Habib Umar bin Muhammad Segaf <coughs> Beliau menyampaikan di sini mengirim beliau membuat qasidah ini sebagai jawaban dari kiriman qasidah dari ulama dari kota Yaman. Kiriman qasidah saya saking Yaman tidak tahu saya tahu-tahu ada ini nanti kita carikan. Tapi ini qasidah bagus tentang istighfar dengan pengakuan kesalahan seorang hamba terhadap Khalik. Kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung karena kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa kami banyak berdosa. Coba boleh sambil makan tapi orang ngomong. Kami memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Karena kami yakin seyakin-yakinnya. Fa inna bihaqqil haqqi fil haqqi gesar-gesarna. Seyakin-yakinnya bahwa kami mempunyai kekurangan. Siapa kami di sini? Beliau mengatakan bahwa diri beliau. Al-Habib Umar bin Segaf, orang yang mempunyai ilmu yang luas, yang mempunyai murid di antaranya 40 murid keluar dari tangan beliau, orang-orang wali kutub, wali duran kabeh. 40. Beliau mengatakan, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa aku adalah hamba Allah yang banyak berdosa. Subhanallah. Kalau kita baru sedikit amal sudah kelihatannya sudah tidak punya dosa. Alhamdulillah saya tidak berdosa. <laughs> ya. Ini ulama-ulama model anyar. Ilahi asa afwin fajuduka wasi'an. Wahai Tuhanku, ilahi ampunilah kami karena kemurahanmu sangat luas, segala puji bagimu. Sudah banyak anugerah dan pemberianmu yang engkau berikan. Engkau telah memberi kepada kami banyak sekali, wahai Allah. Kenikmatan demi kenikmatan. Apapun dari sebelum kami lahir sampai saat kami seusia ini. Sekian banyak kenikmatan telah kau berikan kepadaku. Salah satunya dosa itu adalah me, tidak menempatkan kenikmatan itu di tempatnya. Itu termasuk dosa menurut Habib Umar bin Sekar Kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak dipakai di tempatnya itu adalah termasuk salah satu perbuatan dosa. ini. Dengan kelalaianku aku maksiat dan engkau yang maha lembut mengetahui kebodohanku dan engkau siap memberikan ampunan untukku. Subhanallah. Dengan kelalaianku aku bermaksiat. Habib Umar mengatakan, aku lalai ya Allah. Aku bermaksiat kepadamu. Tetapi engkau adalah Tuhan yang maha lempah lembut. Jadi insya Allah hadirin dan hadirat serta yang mengikuti acara ini. Di sini ada kata-kata lemah lembut. Kalau bisa itu setiap hari kita tidak lepas dari Ya Latif 129 kali. Ya, ya latif, Ya Latif, Ya latif, Ya Latif. 129. Satu songolikur. Kapan kita ngamal kene? Bibar sholat subuh. Bar subuh selesai, wirid-wirid ditutup Ya Latif. Ya Latif. Ibu-ibu misalnya kalau pas kebetulan kepingin ngerajang. Rambang apa-apa. Ya Latif kok rasanya masakan itu akan beda daripada masakan yang tidak pakai bacaan. Di rumah saya itu ada cimbok <laughs> saya itu di rumah. Waktu tak tanya mbok, ditanya sama anak-anak. Mbok kok sambelnya sedep mendem mbok. Nek buat sambel kok enak. Bagaimana ndak enak katanya mbok ini Saya setiap buat sambel membaca apa? Inna a'a inna apa inna. Salah salah. Setiap <laughs> Dia buat zaman ini nak atau inak kalau ini apa menurutnya. Jadi rasanya beda. Ini orang percaya ini ajinomoto minallah. Ya. Orang sambok ajinomoto, ajinomoto minallah. Kenapa? Karena setiap orang yang memasak atau orang yang melakukan sesuatu perbuatan dibarengi dengan dikir, itu dia punya hati mesti tenang. Dia punya hati mesti tentrem. Dia punya hati tidak mungkin gelisah, tidak mungkin sumpek. Jadi masak gini karo sumpek jadi ini ora enak. Lu kalau tidak percaya, masak sop iso gosong dari sumpek. Sop iki sop lak blumbang to tak pun akeh iso gosong gara-gara sumpek. <laughs> Waduh, sop, sop, sop saya sap kesat iso sop iki piye Berarti pirang jam meninggal kompor. Gara-gara sumpek ini terus SMS-an baik. Akhirnya gosong masakannya, gosong. Minta maaf wahai suamiku, masakannya <laughs> gosong. Ya kok orang kue ini sisan sing gosong. yang masak sapa iso gosong iki gara-gara mikir sing liyane. Ya latifu ya latif satu songo likur. bocanan kuwi. Kepingin ini lancar. Ya latif ya latif. Satu sangat likur siti maling siti tak ngono. Syukur sepuluh dina serolah 10000, sangat 900 satu sama liku korehu, Loh, wangel lo pip Ora orang apa-apa lho Bib. sopo sih ngomong ora iso apa-apa. Ya Latif karo mlaku entuk. Kecuali neng WC tok ora sah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Satu sama liku iso. Ngono, ya Latif. Eh Bu. Ora nyambut gay, lo nyambut gay karo ya Latif. Nulis-nulis karo ya Latif. Iso iso. Nek orang iso kok Allahumma niatku membaca ya Latif 129 kali ya latif 129.000 alfana insyaallah padha wae kui kui amalane wong sing rodok keset oh Rasulullah itu memberi jalan sama Rasulullah dikasih jalan yang keset jadi keidalan sing sergap keidalan ada dakhal kehwaridu waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate kelak dungane wong-wong sing Ais, aku tak melu jumlahnya ini sekian, ini sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar. Dengan sekian jumlah tetesan air hujan. Salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adadi qatrin minal matar. Ayo hitungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adadi warakin minas syajar. Sebanyak jumlahnya daun-daun pepohonan. Hitungan gitu wit jiwi itu ngendal godongi kecuali wit gogro lainnya wit godongi go siji ya gampang itu coba wit pelem ini itu kan Oh sulit. Tapi bi ada di sak wit sak donya dari sebelum Adam sampai kiamat. pinteri ya wong gaya salawatnya. Terus di situ lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi di uh, eh, syarim minal bashar dengan jumlah rambut rambutnya menungso. <laughs> itu kan coba. Rambutmu duit pirang ngewu yuto, pirang yuto awake rambut tok. Belum nanti yang lainnya. Ini selawat maksudnya itu ya yes, kowe nek kangelan arep maca sing akeh-akeh ngono ketok. Insyaallah Gusti Allah ya mudeng. Soale kowe iki pengen turu, kowe ya kepengin nyekel bojomu kan ngono. Asainaka ka ayyata ayyata jahudin Kami bermaksiat, kami melanggar dengan terang-terangan bermaksiat dan melanggar dengan terang-terangan. Kami bermaksiat dan melanggar dengan terang terangan Terang-terangan, setiap saat kita melanggar terang-terangan. Contohnya apa? Kalau oh, kita ini nonton TV termasuk melanggar. Kecuali nonton Quraish sehat, pengajian Isopo Yusuf Mansur, pengajian Isopo Kiai Isopo Menehwi. Jamaah Isopo. Wih, ora rapopo, orang dosa, wih malah api. ngono lah nek nonton iklane kuwi sing ora cocok. Lah nek pas iklan tak panteni beb lah arep apa kowe kok mumet men wae. Ngetak cedik cetak cedik. Melu pengajian MCA wis ora iklan. Majelis lah MCA ora tekan Jawa Timur mung nek wong Maswati iki. Ora tekan Jawa Timur beb. Nek ora tekan Jawa Timur nyetu kuwo kasete Habib saya setelen ngene wae. <laughs> Wis kira nek maksiate blas di sini gor seneng tok. Ya. Senang gue ya seneng ya apalagi ya itu jadi jangan sampai kita maksiat terang-terangan terang-terangan apa? nekak ke TV neng rumah disetel tonton bareng ini terang-terangan pising paling cilik burung sing liane hmm dan kamu ya memberikan buah mana manna wasalwa dengan murahmu jadi di sini Allah Subhanahu wa taala Maksudnya saya ini kebiat syuting menungso Gusti. Saya sudah kau berikan makanan-makanan menanggung oh, salwa ini contoh satu makanan yang indah, yang enak. Di zaman itu dikasih wong-wong Bani Israel dikasih makanan menan oh, salwa ini jaluk basol malah, Malah jaluk adas, malah jaluk anak. Gue kira orang cetha wong-wong Makanya hamba-hamba Allah ini sifatnya seperti itu. Contohnya orang-orang yang sudah kulino mangan anggur DKI anggur megah misui ya anggur malah. Malah pinggirnya apa? Malah milih ohum Kan gitu. Karena wis kulino manganan penak. Jadi wong-wong Bani Israel modelnya senengi manganan penak-penak jadi malah ini milih jaluk pasal meneh, berambang meneh, jaluk adas meneh. Kamu sudah diberi oleh Allah makanan yang indah. Aku ini ya Allah kurang berterima kasih karena aku bermaksiat selalu bermaksiat kepadamu. Engkau telah memberikan rezeki yang luar biasa, tetapi rezeki itu aku balas dengan kemaksiatan. ya Rabbi latif nabi judika wahdina. Wahai Tuhanku, lembutlah kepadaku dengan kemurahanmu, ya latif. Yang lembut, ya Allah, kami minta kelembutanmu. Kalau orang yang sering baca ya latif, insya Allah hati ini kita jadi lemah lembut. Ini orang kok kaku. Orang itu tergantung kadang daripada wiritan dan bacaannya juga. Ada wiritan-wiritan yang memang kadang itu membuat orang tambah begini, tambah anu ada. Tapi semua asmaul husna adalah wiritan yang baik. Ya, wiritan baik. Ada orang yang kebawa sama wiridnya itu, sebetulnya bukan wiridnya yang jelek. Yang jelek perasaan orang itu dalam membaca wirid. Misalnya saya tak baca wirid Nasr, Hizbun Nasr. Di situ Nasrun minallah wa fathun qarib terus bayani bismillah. Kaya buat benteng hati, jadi seakan-akan kalau ada peluru sing arep nembak aku saman. Jadi di dalam membaca itu timbul kesombongan. Akhirnya hatinya dia yang rusak, udu wiridnya yang rusak. Kan banyak orang mengatakan baca wirid sekarang jangan baca wirid ini, wirid sakran ini nanti membuat kamu rusak pikiran kamu. Saya rusak udu pikiranku. Saya rusak memang saya sebelum baca wirid wis kepingin ngancur ke musuh-musuhku. Padahal wirid itu dibaca bukan untuk menghancurkan musuh, wirid itu dibaca untuk membentengi dari musuh. Tidak ada untuk membentengi supaya musuh-musuh itu kepada. Soalnya Islam kebanyakan ya itu mendoakan musuh-musuhnya supaya dia masuk kepada agama Islam. Itu. Eh, berikanlah petunjuk kepadaku dengan belas kasihmu, wahai Allah. Rahmatilah aku dan semua keluargaku. Berikanlah nikmatmu kepada hamba yang jauh yang jauh ini dengan Tarikanmu dan dari kejauhan ini ya Rob dekatkan kami. Kami adalah hambamu yang jauh ya Allah. Karena kejauhan ini tariklah kami supaya kami ini menjadi hamba yang dekat. Itu luar biasa. Dungo wong alim, wong alim super alim goyong ini masih minta sama Allah supaya ditarik dan didekatkan. Awake Edwi kini jaluk goyong ini meling ora sedina 100. Supaya kita tambah didekatkan. Ya Allah dekatkan kami kepada orang yang mendekatkan kami kepadamu. Minta terus sama Allah supaya Allah membukakannya nanti. Wa kullul ladhi yabjud du'a fala tukhib. Kami semua orang tadi yang dikatakan keluargaku. Berikanlah nikmatmu kepada hamba yang jauh ini. Tarikanmu, berikan nikmatan, tarikan kepada Allah ini nikmat yang luar biasa. Kalau hati kita itu ketarik kepada Allah, itu nikmat yang luar biasa. Kadah menungso menungso ini tapi orang tertarik kebaikan. Kan gitu. Enak azan meneng baik. Enek uang sholat. engko sholat orang sik aku tak turus ya, Kan berarti tidak ketarik dah. Ini karena dia tidak ditarik oleh Allah untuk sholat, Karena dia tidak dibuka hatinya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ibadah seperti orang-orang yang nikmat kados kenjenengan ini luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur. Sebetulnya nek diwilir ya, kita ini dosane ki wis menurut Nabi Umar bin Syekh. Dosane wis akeh tapi jadi ditarik karo sing kuasa diajak kesaenan. Inilah nikmat. Kami semua orang yang berharap terkabulnya doa, maka jangan kau sia-siakan harapan kami. Lembutlah kepada kami di mana saja kami berada. Berikanlah salawat kepada Nabi petunjuk jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat selama sang penyanyi berdendang. Sang penyanyi berdendang ini maksudnya semenjak dunia ini orang nek wong sing ke menyanyi mendendangkan lagu-lagu gosida itu orang sah solawat kalau kanjeng Nabi. Semenjak ada kadang syair-syair ini membawa semenjak kecoan burung ini berkicau. Sampaikan solawat kami kepada Nabi Muhammad ya Allah semenjak kicauan burung-burung ini selalu berkicau. Jadi semenjak burung masih berkicau, kami berselawat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya nek wis nek burung sing cemluwit ngono kuwi, berarti kiamat. Dan selama burung-burung berkicau di atas pohon yang mengingatkan usahaku dan usahanya serta eh, persyaratannya, burung berkicau. Itu kalau kita dengarkan enak, itu kicauannya itu ada zikrullah. Kicauan burung itu zikrullah, zikir ingat kepada Allah. Semenjak burung itu masih berzikir dan kami berzikir ya Allah ingatkan berilah kepada kami kelemah ah, lemah lembutmu agar kami selalu tertarik kepada kelemah lembutanmu ya arhamar rahimin tertarik dalam kepada keadaan ibadah kepadamu itu permintaan Habib Umar bin Segaf mari kita ada pertanyaan dipersiapkan kita kesidah lagi sambil makan roti saya ngantuk saya kemarin sudah bilang gowo guling gowo selimut Gawa bantal timbang turu ning omah turu ning kene. Nek turu ning omah ora entuk ganjaran, nek turu ning kene entuk ganjaran. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ngomong dosa tan sorry ayo. Fauzan, suluk-suluk. Sambil pertanyaan ayo. Ini dipersiapkan pertanyaan ini biar suluk dulu ayo. Bismillah. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهانه من كان يعلم أن أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا ولا عليا أبس بضاين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازه بإحسانه Ya Taibah, Ya Taibah Yang keras Ya, biar semangat dulu Aduh Kaya poso tenanan gue Kenali kawala wanadana Wala wanadana يا عمر ابديه عمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان سجنا لك والهوان نادانا والهوان نادانا والهوان نادانا يا علي يا ابن ابي طالب منكم مصدر المواد يا ترى الأولى لحاجي لكم أفضل الغلمانة أفضل الغلمانة أفضل الغلمانة يا طيبة يا طيبة so good. santri pak Hizbun Nasr ya. kenapa saya diijazahkan sama guru saya sebelumnya Hizbul Nasri dan Hizbul Bahri bagus yang kebetulan sering saya amalkan di laut lah ngapa dadakan laut barang? Ya karena saya pelaut gitu. Oh yo, iya, wis ngono dadak. Kowe ku yo nganyelke. Iya. Ya. Yang saya tanyakan begini, Diamalkannya di laut soalnya perlaut, betul. Bagus waktu saya pengamalannya saya sering di attack sama makhluk-makhluk yang gaibnya gitu ya. akhirnya sering saya baca tiap hari kadang kalau nggak saya baca mereka menyerang lagi gitu Boleh. sampai sampai dia mencekik juga gitu memperlihatkan gitu. subhanallah pengalaman saya begitu maaf ya ini menceritakan pengalaman ya bukan wiridnya jadi saya dicekik, saya sampai nggak tidur di tempat tidur, jadi tidurnya di bawah. Dia menyerang terus. Hmm. Akhirnya saya dikasih amalan ayat kursi yang walau yaudu 71 yang kali. Yang siapa? Saya punya guru sebelumnya. Oh gitu ya. Nah, habis itu sekarang sudah nggak saya baca lagi gitu. Ijib Nasr sama Bahar ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Yang ditanyakan? yang saya tanyakan karena saya punya guru lagi dia bicara jangan diamalkan Iskul Bahri sama Ibu Nasri hmm. akhirnya saya guru saya yang pertama diamalkan kadang-kadang sekarang saya nggak saya amalkan jadi saya masih bingung bagaimana itu Pak Habib Alhamdulillah itu terserah aja yang mau mengamalkan tapi kalau anda minta sama guru berarti anda harus amalkan Pak guru tolong saya diberikan amal wiridan dikasih ya amal no tapi kalau tidak minta dikasih, ya itu boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Dan wirid itu kan tidak wajib. Yang wajib sholat. Lah wiridan itu karena kita minta kepada guru, Pak Guru tolong belilah kepada saya amalan. Dikasih diterima. Berarti minimal Anda harus mengerjakan sekali. Karena Anda minta ini sebagai adab antara murid sama guru. Minta kok tidak diamalkan, kurang ajar. Jenengan minta tak kasih misalnya, Mas Habib tolong minta HP, saya kasih HP dibuang. Lah kurang ajar tuh. Paling tidak minimal alu lah nek arepe gurune seneng gurune HP ki ditinggu. Ya seperti itu. Masalah tahar dan nasab dan bahar ini dan itu saya yakin wirid itu tidak ada macam-macam. Sing macam-macam pikiran kita. Jadi sewaktu kita mengamalkan wirid itu mungkin kita dalam keadaan pikiran yang kurang tenang. Jadi terus kebayang macam-macam. Akhirnya timbul nih, tapi wallahu alam saya bukan ahlinya. Saya ahli ini ngamal ke ada orang dulu datang sama saya Hafir saya ini ngamalkan la ilaha illallah tato datang sinar datang kepada oh coba pikiri sinar tapi tetap la ilaha illallah di dikuampleng apa menengok wae soalnya itu nanti yang ingin memandekan kamu jadi supaya kamu tidak mengucap la ilaha illallah lagi wedi karo sinar atau kamu nanti rumongso aku maca la ilaha illallah iso untuk sinar iki gila aku ngamalke la illallah, Sunar tuh datang ke dada saya. Oh ya. Alah, wis arep mbok dadekke apa terserah isanya orang-orang dulu waktu itu datang sama saya, "Bib, ini gimana caranya ngamalkan gini supaya tidak datangan?" Oh, bingung. Setiap ngamalkan apapun, saya ngamalkan apa-apa ya rene sing teko macam-macam. Sing teko iki malah sing tak utangi. <laughs> Assalamualaikum, Bib, kula nyuwun utang jenengan dibayar malah lho lah sing ngono-ngono. Nek makhluk-makhluk galus itu di mana tempat ada. Di sini angke. Cuma orang ketok nek ketok malah minggat kabeh. Ada lho. Habib ketok ndak ketok saya. Makanya saya tenang terus lho nek ngene karo ngopi kopi enak ya we. Nek ketok banget malah seperti jenengan kan kelihatan tak. Turus setengah mati tak. Alhamdulillah aku orang ketok. Dan terus bagaimana supaya tidak kelihatan aja mbok pikirke. Insyaallah ora ketok. Dan nek mbok pikirke terus ketok terus. Ketok-ketokan ngono maksudnya ya. <laughs> ya. Insya Allah itu Hizib Nasr dan Hizib Bahar silahkan Anda mau mengamalkan silahkan. Tidak diamalkan juga tidak apa-apa. Wong enek wiritan sing liyane. Banyak orang mengamalkan Hizib Nasr, Hizib Bahar ya orang enek apa ngono lho. Mungkin kepada jiwa Anda aja itu kurang tepat. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu coba Anda lebih tanya kepada guru yang lebih tahu. Kalau saya biasa mengamalkan Ratib Haddad, Wiridul Latif, Wirid Nawawi kan itu. Ada nanti Hizib Nasr Habib Abdullah bin Alwi Haddad diwajah orang apa-apa. Nasrun minallah wa fathun garib. Orang masalah. Lah kamu di laut bacanya di atas laut terus. Apakah itu gara-gara makhluk-makhluk yang ada di atas laut? Insya Allah tidak apa. Tenangkan jiwa kamu. Allah bidzikrillahi innul kulu. Saya kalau dikir kepada Allah berarti hati saya harus tenang. Kalau saya dikir sama Allah hati saya tidak tenang berarti saya yang yang belum beres. Bukan dikirir. Kalau dikirnya beres, aku nih sing <laughs> beres. Allah janji kok. Lagi dikir kan ada macam-macam loh. Memang ada yang dikir itu ada ratib badan. Ada wiritan-wiritan rutinan ini. Ya ada ratib badan. Insya Allah hizib tahar, hizib nasr itu termasuk hizib yang bagus. Sangat bagus. Dan jenengan kebetulan tidak mengamalkan lagi. Ya tidak apa-apa, tidak dosa. Diamalkan ayat kursi, monggo. Karena anda lebih tenang kan gitu. Misalnya saya ini sekarang pas manganan kon mangan sate, wong aku kolesterol kon mangan sate. Aku tak mangan tempe wae ora apa-apa. Soalnya dengan makan tempe saya sehat. Saya membaca ayat kursi saya lebih tenang, monggo, tidak apa-apa. Para wajib hizib nasr, ya. Insya Allah memang harus ada tuntunan guru. Aku kira sudah di guru soalnya, jadi rumah gitu. Ayo silahkan pertanyaan lain. Dari pertanyaan hizib, kunut enggak nanti. Zat sorry sing nerangke Gus surat nerangke kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan untuk eh, bagaimana cara kita untuk keluar dari godaan setan atau dengan kata lain kita bisa keluar dari lingkaran setan. <clears throat> Terus yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa merasakan nikmatnya untuk beribadah? Masya Allah. Keluar dari lingkaran setan. Iya keluar itu berarti tidak di dalam kan ini gitu. <laughs> namanya keluar ya keluar itu tidak di dalam namanya keluar berarti bagaimana saya bisa keluar dari lingkaran setan oh ning jero ngono jawabannya <laughs> jawabannya penak oh ning jero maksudnya kamu jangan kumpul sama orang-orang yang koyo setan selesai ada mumet terus Nah sekarang saya mau keluar dari lingkaran setan tapi kumpul karo wong mendem aku orang ngelantih imanku tekan di. Ya ora tekan-tekan imane. Kecuali memang saya tidak suka minuman, Itu pun nanti lama-lama setan juga tidak tinggal diam lingkaran di dalam. Oh ning jero metu wae. Lah metune lingkaran setan metune. Setan itu tidak mungkin masuk masjid. Ngenteni ning jaga gandulan ya jaran. Ning jaga gadulan iki Kau wong dhuwur didelok sapa sing salate modele dolanan. lah, kau sing dolanan-dolanan ini karo setan matu Allah Allah, Kau iki modelmu surah khusuk tenang, gini gini malu aku. Nah itu masuk lagi ke dalam lingkaran. Jadi Habib Ali sendiri dalam doanya Waj'alna ya Rabbi fil الْحُسْنِ husini min جَمِيعِ balaya, Bentengilah kami ya Allah dari segala macam bentuk balak Benteng itu berarti di dalam. Lawa itu iki wis mlebu bentenge Allah. Tapi cek unggah-unggah intip-intip. Lah, setan Lah, ngene lah. Kene kene kene. Ngopo kowe nang pengajian terus? Ramadan yo Ramadan pisang-pisang maksiat ora apa-apa. Wong Habib iku nek ya Allah maghfir terus orang apa-apa metu ilang ngono. Itu masuk lingkaran setan lagi. Jauhi aja jauhi segala sesuatu yang akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Itu itu namanya kita kelepas dari lingkaran setan. Caranya menjauhi itu apa? Ojo nyedak. <laughs> Caranya keluar ojo ning jero. Ngono beda ya. Caranya keluar dari lingkaran berarti jangan di dalam. Caranya menjauhi ojo nyedak. Wong nek nyedaki medeni kadang. Ya. Anda bisa mengetahui diri Anda itu wis kuat tepo hurung dites iso. Boleh ngetes sekali waktu. Wong saya ini kadang tak tes rokok barang aku. Serong tahun aku mandek. Anak wong rokok tak cedai. Oh, maaf Habib saya merokok. Orang apa-apa malah justru ngene iki imanku kuat. Wes. Ini ngerokok ora ketang sampotan. Nang kene. Jadi apa ngene? Kuwi iki gayamu tok ta saya sampotan wae rasane. pingin pengen, pingin pengen ra. Nek sampotan kowe iki ora krasa penak mandek kok. Setan ini pointer. Wis setan ku ilmunya luar biasa. Ojo kemaki ngelawan setan. Setan rene tak santang ya lah orang mungkin menang ra. <laughs> ya, ngelawan setan. Setan itu musuh Allah. Kita itu kalau minta eh setan laknat, kita tidak bisa melaknat setan. Mengawai diri kadang ngungkuli setan. Jadi yang bisa melaknat dengan laknatullah ala syaitan. Laknat Allah terhadap setan. Jadi tadi untuk bagaimana keluar jauhi ya Apapun yang mengarah kepada kepada kemaksiatan kamu harus jaga terus. Ya. Jadi memang begini, manusia itu tidak lepas dari iri, dengki, hasut, rakus, sombong. Ini manusia punya semua sifat ini. Siapapun mereka, baik kiai maupun hatib duwe kan. Jangan dianggap tidak kecuali orang-orang yang terjaga. Rasul, Siddiqin ini tidak punya. Eh, dikatakan di dalam surat tadi siang kita mendapatkan Kul eh, a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad itu baru tertulis. Kalau tidak hasad tidak tertulis. Kamu punya perasaan kepingin iri karo wong, tapi belum dilakukan, itu tidak dosa, gitu Idza hasad kalau sudah berbuat baru ditulis dosa. Jadi jenengan aja mikir, wah aku kok pikiranku kok pikiran ngeres terus. Iki apa dosa? Ora dosa. Nek urung mbok lakoni apa urung mbok ucapke. Saya ingin marah sebelum saya lontarkan marah saya masih ada di dalam hati tidak dihitung dosa. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Makanya surat munafikun al-munafikun itu wong-wong munafik di zaman Kanjeng Nabi itu mereka belum berucap Allah sudah memberi kabar kepada Nabi Muhammad. Bilo, Abdullah bin Salul kuwi munafik kuwi. Dia di dalam hatinya telah merencanakan seperti ini ya Rasulullah. Mudeng aja Nabi. Lah kok dikandani dapat berita seperti itu loh kok ngerti ya Quran orang ngerti piye. Ya ini. jadi subhanallah didoi Mas. Ayo bareng-bareng ngedoi. Ngedoi itu minta kepada Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk kami menjauhi. Tidak gampang. Tidak ada yang mengatakan gampang dalam urusan menjauhi setan. Nafsu sulit, tidak gampang. Tetapi kalau kita punya niat untuk saya ingin menjauhi nafsu saya. Nafsu amarah bisu. Minta sama Allah supaya dilindungi kita dari nafsu itu. Dan dijauhkan kita dari setan. Insya Allah. Allah akan menjauhkannya. Kadang kita tidak tahu apakah ini tipu daya setan atau tidak. Ketoknya ibadah. padan tipu daya setan. Kan kita ikut ada jenggot pasang lah geser bang. Bismillah. Iki arep pamer ilah di daya setan lagi. Kan gitu. Tapi walaupun bagaimana tekan terus, biar ada orang mengatakan Habib, saya mau sodakoh kalau saya sudah ikhlas. Saya malah mengatakan kepada mereka, saya akan terima sodakoh wong-wong sing ora ikhlas. Gini. Saya terima sodakohnya orang-orang yang tidak ikhlas. Kalau nunggu ikhlas kesuwen. Orang nak sing sodakoh <laughs> ya. Lah terus gimana Beb? Ndak ikhlas diterima ndak wis toh jamin diterima. Saiki mungkin kowe orang ikhlas tapi kapan-kapan kowe ya ikhlas kan lho ya. Dadi nek ngenteni ikhlas banget tuh iso wis bismillah tokno. Aku orang ikhlas ora popo. Nyebab ya, aku orang ikhlas. Bismillah tak popo. Lah aku sing nampa ki mau, sing nampa ki mau ndongake kowe dadi wong waras. Insyaallah jadi ikhlas. Ya, sekarang doa itu keikhlasan ini luar biasa. Anda membantu pondok-pondok yatim atau anak-anak yatim atau anu. Bantuan Anda itu pamer. Masuk koran, wah besar. Bahwa saya telah membantu pondok pesantren sini sekian miliar. Miliarnya itu tulisannya gede kabeh, miliar. Yang membantu tulisannya gede kabeh. Sing ceramah tulisannya cili-cili. <laughs> Biasa koran itu kan senengnya gitu. Bagi orang-orang yang ceramah yang kira-kira itu manfaat buat umat banyak malah tidak ditulis anu. Kira-kira manfaat buat pribadinya ditulis gede. Mas itu tak bayar lebih wartawan. Tulisan jenengku Syekh bin Abdul Qadir. Budi banget. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Jawa. Ya ono cara Dan ketok banget yang nyumbang, orang apa-apa. Wis model kaya ngono sumbangan tekakno wartawan sak dunia, kon nglebok, kon liput, kamu membayar nyumbang satu miliar, ndak apa-apa. Tak ikhlas robek pamer ora apa-apa. Mengkolak wong-wong yatim sing mbok bantu iki lak ben salat ndongake to. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan sing bantu kawula niki ya Allah, mudah-mudahan paringi sehat, selamat, ikhlas lah. Berkat dungane wong yatim-yatim kuwi sing ora ikhlas kok dadi ikhlas. Mudeng niki. Ini resep rahasia nggo wong-wong sing ora ikhlas nek arep sedekah. Wah nek ngono berarti tidak ada jalan lain, tidak tidak sedekah kuwi duwe ikhlas pelit ngene lho. Ya. <laughs> Jadi kadang ada Beb penting kan seribu rupiah ikhlas daripada lima juta tidak ikhlas. Ora, lebih baik lima juta tidak ikhlas ini. Sewu ikhlas apa? Ora rasa ikhlas ora apa-apa limang juta. Wis kuwi wong pelit itu ikhlas ora ikhlas, nggih. Tadi lingkaran setan masih ya, bismillah padha-padha ndonga minta sama Allah dijauhkan dari lingkaran setan. Bagaimana caranya menjauhkan? Kita juga ikhtiar ngedoh. Ojo, ojo nyedak. Wong Jawa maaf-maaf. Itu mempunyai sifat ewoh pekewo. Itu didahulukan dari agama. Agamanya wong Jawa ini kebanyakan ewoh pekewo. Mas agama jenengan apa? Islam orang mungkin. Ewoh pekewo. Contoh. Nek tonggo ke panten Enak wong sing main. Gitu. Alah nyantusan. lho Cok ngaku sing juga. <laughs> nyantusan. lho Kuwi kok tanggane assalamualaikum. Melu lungguh main. Lah kula pripun be pekewo be satusan tok be ora enek artine to. Lho, main duit kuwi walaupun sak sen tetep enek artine. Pekewo be kula niki yo ojo kemaki to. Kaya wong lima lima dong main gor satusan nek ora ndene nyetake duit 500 100 ping 5 dijilihi sisan karo sing di omah kuwi. Main melu main pekewo. Diutangi apa ngono sithik? Ya. Nah, diutangi apa sedikit dulu? Wulelele. Jadi Tuhannya yang ngutangi mau. Ojo. Jangan pakai Wo. Kalau semenjak itu hal yang tidak baik, kita harus katakan tidak baik. Walaupun orang itu pernah membantu kita seakeh-akeh istilahnya. Dari urip saya SD sampai SMA saya dibantu sama dia. Maaf maaf ini banyak yang terjadi. Anak orang membantu anak putri untuk sekolah sampai kuliah. Tekan kuliah rampung malah di Jawil Dewi. Lah berhubung sing bantu iki sing jawel, sing bantu sing jawil. Si wedok iki mekewo, ya Allah pripun nggih wis pekewo mboten napa-napa lah Gusti. Sing penting lah niku ingkang bantu kula, kula pekewo Gusti. Akhirnya dijak jalan-jalan. Gara-gara pekewo akhirnya belenting Mudeng. Loh ini terjadi loh, ini terjadi dan bahkan maaf maaf enek dosen ning kene. Tapi dosen sing ning kene insyaallah apik kabeh. Dosen-dosen kentir nih. Di universitas-universitas yang gayanya universitas top-top itu. Itu juga setannya banyak. Jadi dosen itu memberi tanda tangan kepada muridnya putri. Dijak melaku seakit kita kei tanda tangan. Kalau enggak, enggak ditanda tangan, tanda tangani. Itu ada. Ada putri yang datang sama saya nangis-nangis Habib. Gimana cara ngademi dosen? Kamplengan sandal. Loh saya nanti tidak diluluskan. Ojo oh, lulus orang popo. Kamu itu tidak penting urusan seperti itu. Yang penting akhirat kamu. Dosen kaya yang tak suruh jebutkan jenenge sama tak paranane. Tidak berani. Wong wedok we. Nangis-nangis gara-gara anunya dia itu skripsinya tidak ditandatangani sebelum dia mau dijak pergi makan bersama. Ini terjadi loh. Dosen-dosen yang ngaku nih gaya nih wong api-api. Dosen pinter tapi setan iblis. Makanya anti-anti orang itu kalau tidak tahu agama jadinya setan. Orang kalau tidak tahu agama itu jadinya setan dan setan. Tapi kalau orang mempunyai tahu agama, ya agamanya kuat dan dia dibarengi dengan ilmu-ilmu umum, insya Allah ini orang akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi kalau enggak, jadinya setan itu. Makanya naudzubillah min dalik. Oh dosen itu kadang nanti maaf maaf, Ini jenengan dari dosen-dosen ini minta tanda tangan di diruwet ya. Dosennya pergi kemana, dosennya masih sibuk, dosennya masih sibuk apa drone kowe gimana aja. Iki murid-murid kesian, mereka ini dari luar kota jauh di ini kalau bapak ekon sekolah. Kon golek dosen setengah mati. Dosen koyong ini merokok nggone nenek orang tobat. Terjadi itu. Terjadi di universitas gede-gede bukan universitas elek-elek elek Universitas, Universitas 11 Maret ada Universitas Muhammadiyah ada Universitas UIN apa-apa ada Universitas banyak dosen-dosen sing model kaya ngono iki dosen apa-apa perlu blembungke wae awake digawe pledungan jolke dongul tekan ngisor dulu, widul gendang mati sisan dosen tidak punya diri tidak punya rasa kasihan sama murid-muridnya dosen tempe Aku nek ngerti anak muridku misalnya ada yang di sana itu anak saya ada di sana dua sini saya tak kira tak lebok ke kolam gue tak puter yang kolam ngono. Dosen apa? Makanya ini jadi dosen dosen sing agama agama no. Saya lihat ada dosen-dosen maaf maaf yang sering datang ke sini itu Pak siapa namanya? Pak Aris Aris itu Masya Allah membuat acara di Universitas 11 Maret. Dan banyak yang baik juga banyak, bukan tidak. Cuman sing nganyelke nganyelke kok yo enek weh to ning kono-kono Namanya dosen itu kan mestinya pilihan loh. Orang pilihan loh, malah malah bikin anu. Itu perempuannya ada tiga perempuan nangis nangis ayu-ayu tenan memang. Lah nek elek orang mungkin doyak nek dosen ning apa. Wis padha leteke wae pikire karo bojo. Lali dosen Wahyu Padang nih Beb gimana saya minta tanda tangan tidak dikasih-kasih Beb. Malah sampai saya itu diajak-diajak tidur bersama-sama dia sekali aja akan ditandatangani. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau berkorban loh. Ada yang berkorban seperti itu demi apa? Supaya dia dapat tanda tangan dan pulang ke kampung rumongso karo wong tuane aku wis rampung. Ada yang ini, nek saya ndak, wabel nek perlu mawa, nos sisan ben ora iso apa-apa. Nguyuh ya ora iso ngene ben kapok. Dosen kaya ngono hidup oke. Ya pernah terjadi kepada <laughs> satu orang, ada satu orang ini luar biasa. <laughs> orang itu kalau mau menjaga diri bisa sebetulnya. Ada seorang yang soleh, itu dia ini ganteng soleh. Top. Dan dia ini pedagang. Lelah wong wedok eh, kata om oh, ganteng sini kan banyak itu ngono-ngono golek perhatian we. Si perempuan ini si laki ini tadi diperhatikan sama satu wong wes ayu sodakar ayu duit dagangan akeh. Bilang sama si wong lanang ganteng iki, ya, Mas, kowe ning omahku aku duwe dagangan akeh, Mas. Engko tak kei barang wi dolen. Wah, kowe iso untung akeh. Oh jenenge wong saleh manut nggih, Bu. Nggih. Mana alamatnya ini alamatnya datang ini. Gitu. Set, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka. Mari mas masuk masuk masuk masuk. Mana bu? Di balangnya di, di dalam mas. Masuk lagi masuk. Pintu pertama kunci, jeglek. Masuk mas masuk. Pintu kedua kunci, jeglek sampai ping pintunya. Terakhir katanya wong wedok orang nak barang-barang yo aku. Aku nggunen. Pen aku. kaget sih soleh wis soleh tidak masuk dalam lingkaran setan mawi. <laughs> Ki saleh nggih. Ya. Lah piye ki wong saleh ngadepi wong wedok wayu tidak berbusana ngejak main gratis. Malah dibayar sisan. Apa orang terus deg-degan kuwi Deg-degan. ana wong semanggi. Wah, iki kesempatan dalam kesempitan. <laughs> semanggi kono nek semanggi saiki alhamdulillah haji hajib Semanggi saiki kayak kabeh. Waktu itu Wah, wahai ibu, minta maaf, saya ini kebetulan badan saya masih kotor. Kamar mandi ada. Oh ada itu kamar mandinya samping kasur saya tadi. Melebu. Mau saya bersihkan dulu badan saya supaya nanti kita itu nikmat. Oh silakan, silakan ibu ini. Melebu. Subhanallah melebu si lanang ini yang kena apa? Dodok. Ngeluarkan kotoran. ini kotorannya dilapke awak. Ini iya, sampai tampil gila nih ya. ke sawah. ke sawah terus di situ dia pakai pakaian lagi metu. Si wedok iki gila nih ambune ki opo iki? <laughs> Si wedok wih Iki ambu opo ngono terus. Kamu nih baunya badannya minggir kamu nyingkir kamu diusir saka omahe. Waktu diusir dari rumahnya, dia sampai istilahnya alhamdulillah merdeka aku saka wong wedok kuwi. Kira-kira nek awake dhewe gelone aku ya Allah, ini mau gelem karo aku malah saiki aku dusir kan mesti ngono to. Ini alhamdulillah. Bahkan waktu itu ini kenal isinya seorang laki-laki yang berbau mesik. Judulnya itu cerita laki-laki berbau mesik. Kok bisa berbau mesik gimana? Malamnya dia tidur, iki ambut altayu ki mau ora ilang-ilang ambune. Kambonan dhewe dek nek. Arab turu aduh ambune ora kuat. Akhirnya dia tidur, tengah-tengah dia tidur, itu mimpi melihat atau ada yang mengatakan mimpinya itu dijumpai malaikat, ada yang melihat orang yang soleh katanya. Di situ dia dikasih tahu bahwa engkau adalah orang yang hebat. Dia mengatakan, bagaimana saya hebat ini sekarang saya kebacut ambuku al tayu ini terus piye. Akhirnya dibasuh sama orang tersebut, badannya menjadi bau misik. Bau yang harum luar biasa. Akhirnya setelah bangun pagi itu tiap lewat ke tempat siapapun orang semua terbau bau mesik. Baunya wong lanang kuwi. Bahkan dia dikatakan dia ini lebih hebat daripada bukan menghinakan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf waktu itu lari. Yang akhirnya kalau memang dia pakaiannya itu yang anu, yang rusak atau yang sobek di belakang berarti itu sing ngoyak wong wedok. Nah ini ndak, ini punya pikiran di dalam saat seperti itu tidak lari dia. Malah punya inisiatif <laughs> tak gosok kanggo minyak. Alhamdulillah <laughs> mindalik. Tapi selamat itulah orang di antaranya yang jauh daripada lingkaran setan. Ngono. Lagi ini orang yang seperti itu masuk surga ini hisap. Dan Allah paling suka kepada anak muda yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan zina dan maksiat seperti itu. Termasuk anak-anak muda yang dilindungi oleh Allah yaumala dhilla illa adalah anak-anak muda yang ditawari pen aku nyun ngapunten kula wedi kalau sing kuwasa ngono wah iki mlebu surga diterbangi tolal aku terbang lah sing gor ya golek dalil-dalil ki mau ya kepepet kain rokok. tadi ya pertanyaan keduanya apa Mas nikmatnya beribadah nikmatnya beribadah kamu seperti malam-malam itu nikmat lah nikmat ya lagi sih ngono baik rasa no, <laughs> kamu duduk di sini kamu enak ya Allah luar biasa. Kenapa? Pikiran kamu tidak mikir kemana-mana. Hati kamu los kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ nikmat. Sewaktu pikiran kamu terganggu, ini terganggu, timbul tidak nikmat. Kan gitu. Supaya nikmat ibadah itu bagaimana? Satu diantaranya suasana itu pengaruh. Suasana itu pengaruh. Maaf, maaf, bukan apa. Kalau kita ibadah di Mekah, sama Mekah Madinah sama ibadah di sini. Aduh. Kamu neng gon masjid gonmu ngono wis musola ngono salat karo salat ning Masjidil Haram. Rasane tetap beda. Ini akan nikmat karena suasana berubah. Mungkin di surau kamu sama di sini beda lagi. Nanti dari sini ke mana beda lagi. Carilah suasana-suasana yang indah dalam beribadah. Paling tidak, makanya orang itu kadang kepingin khusyuk atau kepingin nikmat. Kalau sholat itu di samping dia wuduknya sempurna dengan doa-doa yang Ustaz Ansori bawakan itu, itu setelah itu dia punya pakaian khusus untuk sholat. Jadi kelambi ini khusus, orang kelambi bekas kerja langsung sholat. Jadi habis wudhu ambil baju ganti, tempatnya sholat pun khusus dan baunya harum. Disemprot apa juga ingin ini. orang dingin ini semprotan baik. Orang kita orang disemprot apa apa Jumbo godong melati apa apa Bunga melati teluk gantung nang anu. gantung kembang melati gon solat berarti nyembah kembang lu Wong edan Aku ki gantung gini maksudnya pen ben kamarku ki ambune wangi kok serak-serik gue, kesenenge karo serik ya. Kok seneng lo ngomong serik lo, bok ngomong aliane. Lah kembang tak kok nggone kuping bujuku, maksudnya aku nih nyedak ki ambune wangi. Ya Kenapa orang itu pakai minyak wangi cedak kuping? Soalnya kadang keringetan ini. Jadi nek netes keringetan haru. harum no. Jadi ada yang mengatakan malaikat juga ya. Ya, jadi suasana itu penting, pakaian penting. Dan kenapa dikatakan ibadah di malam hari itu nikmat? Karena hening. Kamu tidak terpikir dengan macam-macam. Di situ kamu akan merasakan nikmatnya. Coba pisan-pisan kamu duduk sendiri, renungkan apa yang pernah kamu perbuat. Baik itu kesalahan, kesalahan apapun kecil maupun besar. Di situ kamu akan merasakan nikmat, akan menangis. Dikir kamu akan terus betul-betul nikmat. Boleh itu dirasakan boleh. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan kalau kamu tidak bisa nangis nangis so, oh. tangis tangis no. Mikiro kamu dalam dikir itu mikiro apa satu perbuatan yang membuat kamu nangis you know. Itu nanti itu ke nangis bahasa ini mengulinak ke? gitu membiasakan hal-hal drun drun gue kok ya bodho <laughs> mengulinake membiasa <laughs> membiasakan membiasakan jadi membiasakan di, dirasakan oh enak enak ibadah itu nanti ada rasa asik betul ada nanti nangis ada gembira ada senyum itu tergantung makanya ini juga termasuk ilmu bau ilmu rasa ilmu rasa itu jangan ibadah nerangkin tentang mati malah ngakak kan itu Ya Allah. Berilah kepada kami istilahnya tempat di surga ini dan segala macam. Jauhkan kami dari su'ul khatimah. Atau kita membaca gosidah di tempatnya orang kemanten. Ada mantenan. Sing maca gosidah ini kepingin mamer gosidah. إلهي توبة badal الممات mati mantel ilahi taubatan badal mamati terus manten yang mati kape sedih jadi waktu kemanten ya lagu gembira waktu wong mati ya lagu sedih waktu wong mati ya Allah ya, ya Allah ya, ya. ki mati cocok wong mati Husnul Khotimah. Gue manten-manten lah, Ya Taibah, Ya, ya Taibah, Ya Enak. Padang bulan enak juga lumayan loh daripada tobatan qoblal mamati. Oh mari kemanten mau dinikahkan sih seneng-seneng mesem-mesem lagi nah, tobat. Tobatan qoblal. Makanya itu namanya ilmu dok. Dulu Habib Hadi Al-Hadar itu lucu Habib Hadi. Enak orang Indonesia itu ramu dengan apa-apa gaya dok. Orang ini besar oh, wan. <laughs> Ini jawab kitab kok sidah Aku kadang pergi di Jeddah sana waktu itu. Mau pergi tempat ziarah Habib Muhammad bin ah, Habib Hadi Al-Haddar. Waktu itu kepingin menyumbang atau kepingin me melantunkan di depan beliau sebuah gosida. Habib ini cek maca Quran. Assalamualaikum ahlan, wabarakatuh. khair itu segala. Bib boleh saya ini mengambil berkah Bib mau baca gosidah. Oh silakan silakan. Mengapa Ibu senang kalau gosidahan? Senang apa? Lah iki. Salamullah ya sada minar rahman yakhshakum ibadallah jinakum ghasalnakum talabnakum. <laughs> Habibin jeglek iki genai. <laughs> Ki menungso waras apa-apa. Ho oh, iki go sidah go kubur. Loh, artinya bagus, bukan jelek. Cuman biasanya kulino nggo wong nek ziarah kubur. Lah kok dibawakan Pak Habib Hadi sik Quran. Akhirnya Habibnya turun. Wes. Faya Rabbi bisadati ta'agak li isyarati. Subhanallah selesai itu gazidah ngomongnya Habib wis mulia ziarahmu kabul. Es minggir minggir. minggir ziarahmu kabul. Iki wong orang mudeng dok ngono Dia tidak tahu ini maksudnya gosidah itu pantasnya dibaca di waktu apa itu tidak paham. Makanya keliru moco delalah sing niku Habib Hadi wis malah Habibe turu. Wis. Lho kok pikirnya si wong sarkewan ki kok malah turu ta Habibe? Lah akhirnya Habib terus tanya sama yang lain gue, wah aku mau maca nggone Habib Hadi malah tinggal turu. Bar turu malah aku tangi kon nyungkir kon diusir. Lah kowe maca apa? Salamullah ya <laughs> ya. Ora ra kowe sing mati mangkene. Ya. Lah ini kan gosidah buat anu gitu loh. Jadi ada tempatnya masing-masing. Jadi jangan gitu ya. Itu dirasakan, rasakan. Wah enak tenang. Gue kapan-kapan Selonggar, pergi ke makomnya siapa, Mbah Yai siapa. Di situ bukan menyembah makom. Di situ misalnya Sunan Gribek misalnya, Rono, duduk di situ tafakur. Bagaimana amal Sunan Gribek ini? Bagaimana beliau? Wah, rasa no. Itu nangis diri. Nangisnya itu masya Allah, wong nangis yang gunung-gunung, nangis yang dadak ngenteni kuburan tekan kuburan jauh ya spend turun Wong nangis tekan kuburan orang itu itu terus Isa ngarep ki oh, nangis timbang nangis ning ngarepe bojoku malah jaluk dit blonjo terus. Ana ah, kuburan orang ana sing jaluk. Nah, ini juga cerita juga terah. <laughs> Ada namanya orang namanya Buhlul. Buhlul ini maksudnya bukan tahlul tahlul itu. Buhlul ini maksudnya dia tahlul terhadap dunia. Orang seneng dunia, belas urusannya gora kelatok. Orang-orang surga ini di, di kebaik wong-wong buhlul-buhlul kuwi sing ora seneng dunia kuwi. Lah Bu Halil tiap hari duduknya di kuburan. Selonjor di kuburan. ini Gitu. Ditanya sama orang selonjor, Lul Bu Halil, kamu ini kenapa duduk di sini? Alhamdulillah, saya duduk di sini itu nikmat. Saya datang tidak dibisu-bisui. Mulai orang dirasani. <laughs> Asyik Bu Halil ini ngono kuwi. Saya datang tidak dibisui, saya pulang tidak dirasani. Siapa sing arep misui yang kuburan? Sapa sing arep ngrasani wong wis mati kabeh? Lah katanya Bulul, kalau masih ada manusia seperti yang saya datangi ini, saya tak datang ke sana. Di zaman itu lah Wis anak wong sing ngapi <laughs> menurut Bulul. Jadi selonjor tak bendina ning kuburan. Selamat. Jadi ndak makanya nek maksudnya Bulul ngandani awake dhewe. Kowe iki nek ditekani wong aja mbok wisuwi, nek enek wong mulih aja mbok aja rasani ya. Pertanyaan lagi, silahkan. Nek enek pertanyaan ini rodok gayung lho, Cah. Kowe iki. Ya, silakan. Belakang sendiri itu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Bib. Pertanyaan kami, kami pernah sholat berjemaah tetapi imamnya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sah sholatnya? Padahal Lafat Bismillah termasuk afdolul fadilah, afdolul fatihah. Tolong dijelaskan. Dan yang kedua, bagaimana cara membaca lafal Bismillah Katanya bacaan bismillah, bisnya dibaca koyo-koyo orang memberi senyum. Di mana mau senyum kalau lewat bismillahnya dibaca dalam hati. Aduh, zambian Madura. iya, Pak. Jenengan Madura. Eki. Eh, gitu. Eki. Eh, gitu. Jenengan Madura sing jawab ya Madura. Madura Bangkalan, deh. terima kasih. Bangkalan. Eki. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Neng mood. Alhamdulillah. Jadi tadi Fatihah itu Ustaz. Mana mic-nya sini yang mic yang ini? Hah? Ini mic kabel apa? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakmum pada orang yang tidak membaca basmalah mungkin harus dikelirkan terlebih dahulu antara tidak membaca dan tidak membaca keras itu beda. Jadi kalau tidak membaca hanya tidak membaca keras seperti ketika di Masjidil Haram di Mekah atau di Madinah itu para imam-imam di sana semuanya baca basmalah tapi tidak dikeraskan. Maka itu pas di sah solatnya makmum. Jelas nih. Nah yang kedua kalau tidak membaca basmalah dan kita bermadzhab syafi'i dan kita ceto ceto kalau betul-betul tidak baca basmalah seperti umamanya <clears throat> ketika dia setelah takbir Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin letani antara akbar dengan pembacaan Alhamdulillah sama sekali tidak ada jarak untuk membaca basmalah. Maka ini ceto lek tidak baca basmalah. Maka kalau kasus yang terakhir seperti ini makmum kalau masih meneruskan bermakmum tidak sah. Caranya gimana? Niat mufarokoh. Tetapi kalau orang yang masih ngaji khususnya yang masih bertamadhub yang bermadhab biasanya walaupun tidak dikeraskan tetap baca besmalah. hanya orang-orang yang tidak ngaji biasanya yang langsung tidak baca sama sekali tetap yang kebanyakan itu baca tapi tidak dikeraskan seperti yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Wallahu a'lam Terima kasih. apalagi dari cuma itu aja ya. Bisnya pakai mesem. Ya bisnya katanya dulu saya waktu ngaji kayak kayak orang mau senyum. Anak baca bis tidak bisa no. mesti ya bis dia ya rada meringis ini. Bis jadi bukan ada eh, keluar bisnya no ya. Bis itu kayak senyum. Senyum itu maksudnya ya kelihatan giginya sedikit ya. Bukan Mau ya eh, tidak keluar. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya bukan senyum-senyum. Jadi kayak orang senyum berarti giginya itu sedikit kelihatan. Ya. Tidak ya, usah difasih-fasihkan malah mumet sholatnya. Jadi kadang ada orang itu memfasih-fasihkan bacaan di dalam sholat. Padahal dia itu mumet kalau pikiran fasihnya. Akhirnya jadi tidak sah sholatnya. Gara-gara apa? Bukan tidak sah, jadi tidak khusyuk. Jadi kepingin fasih ini. Bismillah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting insya Allah makrotnya keluar dengan bagus. ya Panjang pendeknya juga benar. Insya Allah. Habib Abdullah bin Awil Haddad begini. Di antaranya kalau orang makmuman. Ada imam orangnya tua dan alim. Cuman mungkin dia punya lahjah bahasanya ini agak sedikit kacau. Misalnya seperti yang Jawi ini ngain. ngantang alaihim wainil maglubi alaihim ngalaihim. Itu sebetulnya kalau Abi Abdullah kamu husnul dan baik wong kuwi sakjane arep ngomong ngain ain gitu loh. Jadi metune ngain. Jadi kamu jangan sok sok rumongso gitu. Karena dia orang alim orang ini. Syukur-syukur nek dadi imam fasih, makrotnya bagus, ilmune dhuwur, wonge tuwa. Itu lebih pas. Tapi nek wis ora enak, delalah kebetulan ada orang imami kita pas masuk jadi makmum, wah imam imam apa lah. Itu tetap sah solatnya karena husnudzan aja bahwa orang ini sakjane arep ngetokke ain, metuning ngain. <laughs> Iya. Dan saya juga minta juga, minta tolong wong-wong sing kira-kira nek bahasane ora fasih ke aja kepengin dadi imam. Wis ora fasih ini dadi imam terus. Pernah terjadi di satu tempat saya ini kadang ya, oh saya ndak kepengin dadi imam, dek ini wedine aku dadi imam ngono lho. Dulu mesti awal-awal dakwah. Saya pergi ke satu desa, saya pas dulu pakai komis. Habis nah, jenggot itu zaman wong-wong tribut-tribut Ambon dan sebagainya. Dikira saya ini ya rombongan ini kok teroris. Bapak aliran apa? Listrik kok mengaliran apa? Lah kok aliran kowe iki aku ki teko adoh-adoh ning kene setengah mati nggawa bungkusan mbok takokke aliran. Wis ora usah ngomong, mangan bareng kowe iki dulurku Islam padha Islame. Bapak minta maaf ya Pak, nanti Bapak tidak boleh ngimami di sini, nanti imamnya sudah ada. Oh saya bilang saya datang ke sini bukan mau ngimami. Nanti kaya ngono lho. Lah jenengan kan dereng ngerasa gitu kuwi. Kula sampun. <laughs> Kaya ngono kuwi pernah diusir kuwi pernah. Bapak jangan ngimami di sini nanti. Oh iya buat napa-napa. Saya jadi makmum soft keempat. Wes kono ngimami kuarpor ngan ngamtang alaihim tetap saya juga jadi makmumnya. Rampung itu saya bagi beras tak, eh, bagi sego tak bagi dewe. Orang nek sing wangi. Gor prirak-pririk ndelok ki sapa model ireng jenggoten dhuwur ngene iki wong apa. Dulu ndak gemuk ini rada kurus. Wes bagi tak bagi sampai makan jadi ya monggo Pak dipendhan. Makan cuma mangan mangan dipangan kabeh. Makan habis itu pulang selesai duduk di depan itu. Di depan teras Waktu itu saya masih merokok. Duduk ini merokok ujut bareng ini. Monggo Pak, monggo. Iya, yeah. ngobrol. Wah, kok penak ya wong iki. Mulai rada enek omongan penak wong iki. Isa saya disuruh jadi imam. Saya bilang saya ini tidak kulino jadi imam pak. Buat ampun jenengan mawon. Tetap akhirnya saya serahkan dia. Akhirnya suruh kultum. Pak, monggo pak jenengan kultum. Wah, kula buatan kulino pak. Kulino kula ini bagi sego niki. Wes itu tak. Wah ampun ngoten to pak jenengan sekedhik mawon pak. Buatan kula buatan kulino. Wis ini saya delok iki genahe piye menung saiki mau ora entuk saiki malah kok ngongkon-ngongkon wae. Ki ngongkone meksa sih kurang ajar. Wis tak meksa wis tulung Pak digeret-geret lho. Nggih semoga. Lumayan dawane rada kasar sithik mbiyen. Saiki sepadha wae ngono lho. Waktu saya akan tidak sampai lima menit. Saya di sini cuma begini saya memamerkan bahwa ini adalah titipan dari masyarakat Pasar Kliwon bahwa akan memberikan sesuatu untuk saudara muslim yang ada di daerah ini. Daerahnya itu daerah Senagenan pinggiran. Subhanallah. Pulang itu udah salaman ya. Mau nih orang ada salaman. Salami mereka kalau merenok ini tak didelok apa. Lah saya bertemu berapa orang tok di situ ya gua kurma telung iji. Aku ki ya rada kurang ajar, mesine kurmane lak rada akeh to. Kurma telung iji tak pangan dhewe dekne ya rada anyel mesine. Gowo-gowo dhewe kurma dipangan dhewe. Tapi saya juga bawa bungkusan. Setelah itu pulang Pak nyuwun alamat jenengan tak paringi alamat masjid cegah. Saya dulu tidak punya alamat lain. Mau omahku cemani masjid cegah alamatnya. Habis itu terus dia orang datang ke masjid cegah cari mau tanya tempatnya Pak Syekh itu mana. Bilangin cemani. Sampai sekarang orangnya itu ikut pengajian di Fosmil. Malah jadi wong aktif. Pernah di daerah Kuang sana daerah sana Kuang juga ada sana <laughs> orang lagi. Wah, begini ini pengajian kita ini diganggu sama mantan lurah daerah keuang apa daerah mana itu tak mau sing ganggu sopo sing ganggu ki kowe orang mungkin mantan lurah ganggu pengajianmu buat apa terang kowe ki orang udah apa-apa gor menang kemaki ngono tak boten beb nah ya coba mantan lurah omahe di tak bungkus ke sarung dit 30000 Assalamualaikum. Bapak ngonten Bu. Oh mboten ngonten Pak. Niki titip nggih Bu. Niki hadiah nggih Bapak. Mudah-mudahan manfaat nggih Bapak dunia lan akhirat. Salam saking Habib Syekh. Habib Syekh pun niku sing seling ten masjid niku lebih. Oh nggih. Aten pun nggih Beb nggih. Boleh. Saya pulang. Subhanallah. Berapa hari berikutnya ini mantan ini ngomah. rumahnya sedang digemblekan. Datang ke rumah si mantan ini Pak Syekh minta maaf, saya waktu itu tidak bisa hadir di pengajiannya Pak Syekh. Bingkisan Pak Syekh sudah saya terima. Menang dah aku. Ini gila caranya dakwah, dakwah perengat-perengut wae siapa sih ngarep melu. Merengut, wah tidak bisa ini tidak memberi jalan Habib Alah, <laughs> Jalan yang paling tenang itu melu Rasulullah. Orang itu sering memberi hadiah, saling memberi hadiah itu tambah cinta. Kayak iya apa-apa orang, gor tok lah ya. Akhirnya, akhirnya malah dimanapun kegiatan Habib saya dukung, saya dukung, saya dukung. Masya Allah, Alhamdulillah. Lah itu, monggo Mas Zulfikar. Nah, silahkan. Jadi insya Allah itu ya, hati-hati dalam dakwah pun kita harus pakai trik. Ya. <laughs> Itulah kesan dan kesan dalam dakwah. Lucu tenan jadi dakwah kita dulu awal-awal dakwah nyeneng tenan. Wong masjid pernah tak tulisi dijual. Dari keselnya saya ini, capeknya saya kenapa? Gara-gara saya itu puter bawa bungkusan mubeng, mobil mobil jile. Kayak mobil ini bukaan pintu ini kurang rapet. Terus ini nih hujan ini kipasnya itu tangannya yang metu. Ngene ngene. <laughs> Dan tidak jalan dewe tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita dijalankan pakai tangan. Jadi ini anu sudah ngebun banget mandek saya mandek saya sing siji kodanan ngelapir. Jalan menaik ngono sampai sana masjid tidak ada orangnya sama sekali. Tak bengak-bengak, eh siapa sing anu takmir masjid? Tidak ada yang anu tak tulis masjid dijual. Jalan lagi cari masjid lagi, isi ini gerwong telu, di masmek mek Para, ah, para para hadirin, para muslimin muslimat yang ada di kampung mari kumpul di tempat ini kita mau buka bersama. Kui ke kei barangi karung walalalala, setengah mati. Dulu itu. Tapi subhanallah, di situ kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Oh nek siji pernah juga waktu itu mau buka. Belum jam yang isi kurang seperempat jam. Goro-goro saya, ayo ayo pada kumpul makan. Langsung itu si muadzin datang masjid nyukel mik azan. Allah. Tak bilang kenai piye, kenai subhanallah. Belum azan kok sudah pegang mik azan ini terus maksudnya mau apa? Loh Beb saya Pak manggilnya dulu Pak tidak ada yang manggil Beb. Pak ini saya kira sudah. Loh Bapak tadi ngoyak-ngoyak suruh anu. Loh bukan suruh dan suruh kumpul. Suruh kumpul. Tapi Alhamdulillah luar biasa. Yang terkesan juga diantaranya dulu sama Mbah Kusnat. Sini Zul, sini Zul, sini Zul, masuk Zul. Jangan cuma salaman terus pulang, duduk dulu. Ini saudara saya dari Jakarta, saudara seperjuangan. Waalaikumsalam warahmatullah. Gambarnya itu kelihatannya Indonesia asli, tapi tidak tahu benar tidak itu. <laughs> Merah putih. Kita harus betul NKRI harga mati. Oh boleh sholat sini aja. Enggak. masuk terganggu suara saya? Kamu terganggu suara saya? Enggak. Ya sudah. Tidak apa-apa. Rasa tidak masalah. Sama-sama tidak saling mengganggu. Ya, sama-sama super. Karena silakan, silakan. Atau masuk dalam kamar situ. Tadi kamar dibuka. Buka. gimana Itu sholat di situ. Kiblatnya kelihatannya sebelah sana. Kemarin sebelah salah soalnya. <laughs> Sudah selesai sudah. Alhamdulillah ya. Jadi itu itu itu dakwah. Dakwah itu masya Allah luar biasa. Pernah disangka macam-macam lah, disangka macam-macam. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, bukan saya sabar, disabar ke karo wong-wong sing cedak sama saya. Dulu saya itu saya Habib Mohsin, terus saya punya adik Abdullah, terus ada Anis Sura, ada berapa orang. Zaid bin waktu itu keliling itu, nak lucu-lucu. Jadi dakwahnya barang itu kalau cerita Hei bapak-bapak ibu-ibu jenengan ngerti mboten. <laughs> niki niki lak mripat to. Niki dong, niki dong. Wis <laughs> padha raksene kabeh. Kenapa Allah ciptakan hidung itu orang balik? Gari ngono tak? Kalau bolongannya di atas ininya di bawah ki, engkau buat <laughs> harus membuat satu alat untuk menutupi lubang itu. Tadi kan subhanallah. Itu jadi mengajar tentang tauhid ya keyakinan kepada Allah tapi dengan cara yang terbodoh. Cara yang paling-paling rendah. Tapi Alhamdulillah, nikmat kumpul-kumpul orang-orang dulu itu. Misi polos-polos, tidak ada syirik-syirik. Biar dia enak wong-wong sing model bid'ah bid'ah ngono enak, tapi tidak orang orang kaya saiki. Sedikit-sedikit syirik, sedikit haram, sedikit-sedikit enggak. Dulu itu enak. Nanti kalau pas mau perangkat itu bawa bungkusan, oh ini bikinnya kemana? Misi cuaca Wah, golek sing paling ada, pucuk gunung. Ketemu Mbah Kusnan paling berkesan itu. Mbah Kusnan itu jati ngelasem. Mana nih Karanganyar, Metese. Sampai di atas sana belum ada lampu itu, tidak ada lampu. Saya dikasih tahu bahwa di sana itu ada satu kiai, rodok masjid, rodok aneh. Anehnya bukan aneh, tidak sholat, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Sampai di situ tuh, saya mobil baru mau naik itu beliau sudah bengak-bengok. Eh wong-wong kampung kumpulo kabeh ning kene ana Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah, iki ora telepon Telepon tidak ada dan nek ada pun juga tidak mungkin bisa megang telepon wong tuwek. Tidak mudeng teknologi. Dan itu tidak ada lampu, tidak ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya rasa deg-degan malah iki piye kok mudeng iki. Silakan, silakan, silakan. Mau duduk situ monggo. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani setelah itu sini sini Mas maju sedikit sini sini. Ya maju sedikit. Itu ada orangnya soalnya. Masih di kamar. Haitam itu yang di sini. Nah. Jadi waktu itu terus habis itu sama Mbak Kusnan, saya disuruh masuk ke masjid. Nasinya diminta sama beliau. Saya suruh imami. Katanya monggo jenengan sing imami Pak Syekh. Soalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu imam. Dia tidak tahu saya siapa. Pokoknya ketok wong kaya wong Arab ngono wae. Masuk saya suruh ngimami, saya bilang saya tidak mau, tetap dipaksa ngimami. Habis ngimami Mbah Kusnan cerita sama orang kampung, iki nek corone Kanjeng Nabi, nek nek tamu kudu dihormati. Dadi kita tamu ku tak hormati ning omah, tak jak mangan ning omah. Jenengan kafe sing ning masjid iki mangan bungkusan saka tamuku, monggo. Saya digandeng di rumah. Di akhir hayat beliau pernah waktu itu nulis surat kepada saya minta tolong suruh baca maulid di pondoknya di atas Jating lasem. Suratnya sak lembar gede tanda tangannya Muhammad Husnan Rosidi sak lembar tanda tangan itu. Subhanallah saya terima. Ya sudah saya kumpulkan rombongan berangkat ke sana. Rombongan dulu itu mukhlis itu. Rombongan kemelayan kebanyakan yang sering kadang dijak di sana. Waktu itu juga rombongan saya ajak ke sana. Mbah Kusnan ini masih misi main wayang. Kau saya mobil datang sik, wayangnya mandek sih ono tamu. Gret. mobil diparkiri Mbah Gusnan dijak ke musolanya. Nah, Pak Seh. Dia mengatakan Alhamdulillah Pak Seh sudah datang ke sini akan membaca maulid solawat. Setelah ini saya akan melanjutkan perwayangan saya. Pak Seh silahkan melanjutkan membaca maulid. Saya diundang macam maulid ini kono renek sana belas. Tidak ada orang sama sekali adanya bagus Gusnan jek dulanan wayang. Lihat orang rasane deh. Iki genahe piye? Bagusane tekan kene adoh-adoh nyewa mobil. dengan kono sewan mobil barang jurung urung tak bayar Orang Ora nek menungsone jelas ora itu amplop aku iki. Wis ora entuk amplop blas entuk bayaran mobil sekondi. Mbah Kusnan jek dolanan wayang ngono tok sura. silahkan Pak Syekh, Masya Allah. Ya sudah saya mau ya Rabbi, Zali, Allah, Muhammad. Kono balik wayangan, celang, celing, celang, celing. Saya rampung ini, kono rampung wayang. Selesai rampung wayang terus dijak mangan bareng, silahkan Pak Syah kalau mau pulang. Iki piye? Ngoten tak mbah nggih pun ngoten monggo insyaallah jenengan mudah-mudahan <laughs> lancar. Hadi. subhanallah itu sampai ke Solo supir mobil iki tak bayar ora gelem. Pun boten, kula seneng remen. Sama Bang Lu subhanallah sampai seperti itu. Nah itulah wali-wali ya Allah. Kalau sudah dan di situ awal-awal dakwah, itu mobil mau pernah naik ke tempatnya bagusnya baru naik macet cet itu ada jalan kaki ngos-ngosan <laughs> sampai ke atas jadi tekan kono itu sego puhung Mbah Gosnan puhung goreng karo anu tok Mbah niki mosok kok pecel karo puhung terus sing liyane ayam-ayam lho Mbah ayam sapa to Pak Syekh ayam ora mati-mati ngono kok Lah yen ora dibeleh ora mati lho Mbah Yus mati dhewe <laughs> Bahkan lucu orangnya. Lucu betul lucu. Nah, lucunya itu ada manfaat. Bukan lucu ngawur. Lucunya manfaat. Ada orang-orang muda datang ke tempat beliau. Waktu itu ingin menanyakan sesuatu. Ada satu orang rekan saya. Waktu dari Tangmangu kepingin mampir saya ajak ke tempat Mbah Kusnan. Ceritanya dia mengatakan. Saya tidak Mbah Kusnan ini. Alah apa Orang, orang mungkin ngerti-ngerti ini sopol. Saya bilang oh, ngerti dia juga karena Allah bukan karena dia wong hebat. Karena Allahnya yang hebat. Orang percaya, delalah orang ini sholat subuh telat. Jam 6, 15 menit. Padahal subuh waktu itu setengah lima. Ya wis, saya bilang nanti gue kowe no bahwa gue gue bakal diduding karo bagusnya bab sholatmu. Walah orang popo, orang mungkin ngerti sekondi. Ya sudah mampir. Waalaikumsalam Pak Syekh, bolo main gue toko teko dirangkuli saya. Saya kalau datang ke sana tuh dirangkuli gara-gara jenggotku. Aku kepingin tularan jenggot dan Pak saya ke kowe. Delala habis kerangkul-kerangkul tuh jenggotnya keluar ya tidak banyak tapi tidak pernah diketok. Diketok dirapikan aja sama bagus kan? tapi tidak banyak. Waktu itu duduk ngobrol-ngobrol-ngobrol. Piye bolomu kuwi salatmu kok ya telat kuwi mau ngopo. <laughs> nah, ayo saiki buktekno piye? Kowe ngomong apa kowe saiki? Lah ngerti ya, lah ya wis. Aja macam-macam ae semule wae <laughs> Ayo mulia wae ben ora dibongkar kabeh. Engko ketok kowe kawin neh, ketok kowe ngene malah mumet kowe engko. <laughs> itu Mbah nanti itu. Lucu orangnya tapi Masya Allah ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau waktu itu orang yang Masya Allah bijaksana. Bijaksana betul. Waktu didatangi ini dia hadapi dengan begini. Waktu dia dihadapi pernah didatangi oleh orang yang anu dia menghadapinya juga cara yang baik. Tapi kadang ya juga timbul rasa anu ada satu kiai sopo nom ya. Belum masuk saya sudah ngambilkan pedang. Pas saya jemput no pedang lah, pedangnya mau ngui. Loh. Baru ke ojo melebu, melebu tak pedang. Bunga-bunga pedang kiai ini bawa murid. lah. Saya bilang, ini genai piye tuh pun ngoten. Biar ini kot. Ya, nek ngomong kasar. Cuman mulutnya tok gitu kita gitu, sebagainya. Gitu. Orang lakonnya apa-apa, ini kot labin ini. Wes macam-macam. Saman berdiri-berdiri sama ngomel-ngomel sama nyekel pedang. anak saya neratap nih. Iki aku nih pedang nih lah, lah. Pernah jadi Durian tiga sama saya. Bib, eh, Pak saya kalau gadah utang kali jenengan Durian tiga. Punya tanaman Durian, Mampir, saya mampir kebetulan Durianya tidak ada, Entah. cikgu kena sing jiklo. Yo bengak-bengak, eh Durian, jiklo. Duren, jiklo. bengak-bengak. Apa tembak? Wes pian jeglok ya karepmu ora ya karepmu. Subhanallah kira-kira setengah jam. Nah, kuwi siji. Jebul. Nah, ambil di satu. Lah nyeneng ge. Ijik loro aja mulai sik nek urung utangku lunas. <laughs> ya subhanallah sampai tiga. Tiga itu mending dikasihkan saya kafe ya ora. Eh. Utang-utang ya, saya wis tak udayar utange ya, Pak. Wis siji panganan kuwi karo bojo karo anakmu, siji kekno wong tuwamu, sing siji kekno wong sing mbok jilih motore. <laughs> Jadi memang saya ke sana motor pinjem waktu itu orang di motor aku. Jilih. Oh, iya, jilih ya, ini kau durian jadi tadi lunas. Ini cuman saya beri pengertian aja sama kamu supaya kamu itu ngerti durian ini bagian dulu. Tapi ini arbok PKP PN itu bagus dulu. Itulah cerita-cerita wali-wali yang membuat kira itu gembira ya Dakwah itu juga butuh waktu. Dakwah itu butuh istilahnya kesabaran. Dakwah itu juga butuh ketegaran, tegar dalam menghadapi apapun bentuk ujian. Tidak ada orang bermasyarakat tuh enak, itu tidak ada. Pasti orang yang bermasyarakat itu menghadapi sekian banyak kendala, sekian banyak masalah. Kalau tidak mau punya masalah, jangan keluar dari rumah. Wes dodo oneng, WC ngono terus wae orang di masalah we. Ya keluar ke rumah itu mesti punya masalah, ndak ketang sandungan gitu. Terus naik sepeda motor ban yang gembos itu masalah. Karena kita keluar dinaiki. Segala sesuatu yang kita pakai itu pasti-pasti bermasalah. Tidak mungkin tidak bermasalah. Jasad yang kita pakai, ini jasad yang dipakai oleh roh kita. Ini yang masalah juga. Kadang ada begini, kadang ini rohnya juga. Semua yang terpakai mempunyai permasalahan. Nah masalah itu akan meningkatkan kemanfaatan bagi orang yang menyelesaikannya. Tapi kalau tidak ya tadi jadi kacau. Ya insya Allah. Eh, Alhamdulillah Habib Muhammad sudah membuat bukunya sahabat. Mungkin Habib Umar bin Sikaf baik TV. Ya. InsyaAllah nanti beliau akan membawakan eh, kalam Habib Umar bin Sikaf. Nanti sedikit dan nanti Ustaz Anu Ansari juga akan membawakan fikihnya juga sedikit. Nanti kita malam ini tidak semalam-malam banget. Jam 2 seperempat ini. Ya bodoh malam ya Tapi tidak. <laughs> Ya dua seperempat maksimal setengah telu ya bodoh Beb. Ya Allah mudah-mudahan majelis tiap malam ini bisa membawa manfaat. Saya ini malah kepinginnya nang iso seumur hidup majelis ini ramah mandek-mandek. Aman amin ya pokoknya teko gue amin.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 baik terus insya Allah. Di beban dakwah itu bukan cuma untuk ustadz, tapi semua elemen masyarakat itu dia harus memikul beban dakwah. Yang punya duit dengan duitnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Semua itu termasuk beban dakwah. Jadi sebenarnya saya mau membahas bab tentang ziarah kepada orang-orang yang soleh. Cuma anehnya buku ini, saya baru ngecek sekarang. Bab ziarah sama orang soleh halaman 99. Di sini dari halaman 95 langsung loncat ke halaman 161. Jadi bab orang-orang soleh insya Allah lain kali kalau pas ketemu. Ini kita ambilkan daripada nasihat yang tertulis di dalam kitabnya Habib Umar bin Segaf yang gosidahnya biasa kita baca setiap malam. Beliau menukil daripada risalahnya Imam Kusyairi. Imam Kusyairi itu yang ngarang kitab Risalatul Kusyairiyah. Ini buku pedoman ulama sufi seluruh dunia. Di situ ditulis gimana makom-makom kesufian, kemudian biografi-biografi ulama sufi ada semuanya di kitab itu. Dikatakan di kitab Risalatul Qusyairiyah As-suhbatu ma'allahi bitahsinil adab wa dawamil haibah wal muraqabah. Cara bergaul dengan Allah itu dengan memperbaiki adab. Memperbaiki adab itu berarti apa? Beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah itu gimana? Yang diharapkan dalam hati itu cuma Allah. Ketika manusia itu dalam hatinya sudah ada harapan kepada selain Allah, berarti dia sudah kehilangan bab adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti pembahasan malam-malam yang sebelumnya, ada bab istighna aninas, yaitu sifat tidak butuh sama manusia, butuhnya itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dia merasa gerak-geriknya ini dilihat sama Allah, berbuat apapun dilihat sama Allah, mau maksiat malu dia. Mau berbuat yang salah dia merasa takut. Kenapa? Dilihat sama Allah. Pernah datang salah seorang sama Ibrahim bin Adham. Tanya, wahai imam, saya mau tanya resepnya biar gak maksiat gimana? Jawab sama Imam Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau maksiat, bermaksiatlah kamu sekiranya di tempat yang Allah tidak melihat. Kalau bisa silahkan maksiat. Kalau tidak bisa jangan maksiat. Betul. Tempat yang dimana Allah nggak ngelihat tidak ada. Dimanapun kita berada, bahkan isi hati kita itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, pernah ada kejadian di Bani Israel Bani Israel itu ada orang rajin beribadah. Beribadah itu sampai 500 tahun cuma ibadah hidupnya. Di perjalanan ketemu dengan orang 500 tahun cuma maksiat. Maksiat terus. Mau limo hatam sa istiqomahnya sekalian. Jalan berpapasan. Ini yang soleh ini batin dalam hati lah. Ini, ini, ini buktinya kalau Allah lihat isi hati manusia ini orangnya saya batin dalam hati. Aduh, ketemu sama tukang maksiat. Sumpah saya lihat mukanya. Yang tukang maksiat, batin juga. Alhamdulillah ketemu sama ahli taat. Mudah-mudahan mau tak lihat terus mukanya. Setelah itu biar saya dapat berkahnya dia jadi orang yang berbuat taat. Akhirnya ketika berpapasan, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi yang hidup di zaman itu mengatakan tolong kamu sampaikan sama keduanya suruh mulai amalnya lagi dari awal. Itu yang tukang maksiat karena batin baik kepada orang soleh saya ampuni semua dosanya suruh ngawali lagi berbuat amal. Itu yang tukang berbuat taat yang orang yang soleh itu karena dia meremehkan dalam hati tidak diucapkan. Meremehkan dalam hati sama orang yang suka maksiat, saya hapuskan semua amal pahalanya, suruh ngulangi lagi dari awal. Bahkan dalam kitab itu malah diceritakan, orang yang soleh ini, dia dari saking hebatnya, itu kalau jalan dinaungi awan di atasnya. Ketika berpapasan sama orang yang tukang maksiat, awannya pindah ngikuti kepada orang yang tukang berbuat maksiat. Ini tandanya Allah ngelihat ke dalam hati kita. Makanya batin pun juga harus dijaga. Wasuhbah Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnah waluzumi zahiril ilmi. Kalau bergaul dengan Rasul, bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Nabi yang terutama yang paling penting gimana caranya kita itu sholat duha setiap hari Kemudian sholat sunnah rawatib. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sesudah dan setelah zuhur, dua rakaat sebelum asar, empat rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, dua rakaat sebelum isya dan sesudah isya. ya, ini kalau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita sudah mulai bisa mengikuti sunnahnya Nabi sedikit demi sedikit. Waluzumi zahiril ilmi dan mengikuti ilmu dohir. Ilmu dohir mengatakan ini hukumnya haram, ya kita ikuti haram. Nah, terkadang lah kalau misalkan ada orang soleh berbuat sesuatu yang kita anggap itu haram, gimana? Ya itu urusannya dia sama Allah khusnudon. Cuma orang yang membuat orang suudon juga salah juga sebenarnya. Jadi ngikuti dohirnya ilmu. Riba haram, ya haram. Mau dicarikan cara, mau dicarikan ini itu ya haram tetapan hukumnya. Tidak ada perubahan dalam hukum. Kencing itu hukumnya apa? Najis apa bukan? Najis kan? Kira-kira caranya nganggap kencing itu jadi suci gimana? Coba jenengan tanyakan sama ahli fikih yang paling alim sedunia, nggak mungkin bisa jawab. Kenapa? Ya memang benda kencing itu sudah najis. Gimana caranya mau jadi suci? Begitu juga riba. Riba itu haram. Gimana caranya mau dijadikan halal? Nggak ada. Wasuhbah syuhbah ma'a awliya'illah bil ihtirami wal khidmah. Adapun bergaul dengan para walinya Allah itu dengan ihtiram, menghormati dan khidmat. Khidmat itu mengabdi, ngawulo, derek. Itu cara bergaul dengan para wali min awliyaillah. Caranya gitu, hormati dalam hati, bukan cuma hormat bungkuk-bungkuk waktu salaman, tapi hatinya benci, nggak ada gunanya. Hormat dalam hati itu tidak ada rasa benci, rasa hormat, rasa mengakui bahwasanya ini adalah orang pilihan Allah dan juga berkhidmat kepada orang-orang yang yang soleh. Wasubah mal ahli bihusnil khuluk. Adapun bergaul dengan keluarga dengan akhlak yang bagus. Dengan istri akhlak yang bagus. Dengan anak akhlak yang bagus. Jadi sampaikan waktu itu kalau ada orang itu akhlaknya buruk sama keluarganya, biasanya rezekinya seret. Memang orang-orang yang dikatakan rezekinya itu nggak lancar, salah satunya adalah sayyul khuluk Orang yang nggak punya akhlak baik, itu rezekinya tidak lancar biasanya. Bisnis ya gagal, usaha bangkrut, utang jurai ya sembayar. Ini orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Wasuhbah mal ikhwan bidawamil bisri malam yakun isman. Kemudian cara bergaul dengan saudara kita sesama muslim, komunitas kita orang-orang muslim, gimana caranya? Selalu menyenangkan hatinya selama perbuatan itu bukan termasuk perbuatan dosa. Nyenangkan hatinya selama bukan termasuk perbuatan dosa. Nah kalau diajak minum ciu bareng-bareng misalkan, ya dosa jelas ini, ya, tidak boleh menyenangkan hatinya. Jadi nyenengkan hatinya selama itu bukan termasuk perbuatan maksiat. Nah, barang siapa sudah memilih nyenengkan makhluk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan orang itu imannya sudah diragukan. Katakan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Kaifa yakunu minal mu'minin menyurdin nas bisukhti rabbil alamin?" Gimana orang itu jadi orang mukmin kalau dia itu berani menyenangkan manusia sekalipun dengan hal yang membuat Allah itu murka. Kadang-kadang kita orang itu cari ketawanya temannya, kadang-kadang sampai ngomong kotor, sampai bohong, sampai ngerasani, sampai menggunjing orang lain. Nah, dosa semuanya ini. Nah, yang yang semacam ini harus dihati-hati. Wasubah mal juhal bidu'a ilahum warahmah dibihim. Adapun bersahabat dengan orang yang bodoh, Orang yang bodoh itu berarti orang yang sukanya mencaci maki, orang yang kasar, ngeyelan. Gimana caranya kita bergaul dengan orang yang semacam itu? Didoakan dan bersikap kasih sayang kepada mereka. Jadi ketika orang ada yang berbuat jahat sama kita, bukan justru kita semakin jahat, sama. Yang tadi yang disampaikan tadi benar-benar luar biasa. Yang satu masjid yang mantan lurah yang mantan lurah tadi. Itu saya juga teringat satu kisah sebagai penutup juga. Kisah ini sudah dibawakan waktu khol kemarin di Masjid Riyad. Ada ulama namanya Habib Jailani al Mashur. Habib Jailani al Mashur ini orangnya dermawan. Kemudian dia di depan rumahnya itu menyediakan kendi-kendi untuk orang minum. Kendi-kendi untuk orang minum. Jadi kalau orang lewat sana, waktu itu yang namanya aqua tidak ada. Tidak dijual. Orang kalau mau minum itu harus nimba dulu dari sumur. Kadang-kadang malah nggak ada sumur ya harus cari mata air dulu. Susah untuk cari air. Tapi beliau ini dari saking dermawannya, saking lomannya, itu naruh kendi-kendi di depan rumah khusus untuk orang-orang yang lewat bisa minum gratis. Nah, pernah sampai ada sebuah kejadian kendi-kendi yang isinya minuman itu dimasuki kotorannya kambing. Serindil, serintilnya kambing. Dimasukkan di situ kotorannya kambing. masuk ke ada di situ. lah orang yang minum ketika minum ternyata rasanya tidak enak, baunya juga tidak enak. Akhirnya masyarakat sempat suudon kepada Habib Jelani ini. Dan kata si Habib itu merintahkan anaknya, coba diselidiki nak. Ini ada yang tidak beres. Kenapa kok sampai air tempat kendi kita itu diisi sesuatu yang isinya kotoran. Ini ada yang bermasalah ini. Benar, diselidiki ternyata sepupu dari Habib Jailani ini itu yang naruh kotoran ada di sana. Dilihat sama anaknya, oh ternyata ini pelakunya. Sudah lapor sama apa ya, bah? Pelakunya sudah ketemu, bah. kena aja pasal pencemaran nama baik. Tidak ada dulu di sana. Ini harus dikasih pelajaran, dihajar kalau perlu. Kata Habibnya lu jangan gitu caranya. Ini aja, kamu punya barang apa yang bagus yang bisa dihadiahkan? Oh, saya punya sarung, saya punya baju, punya makanan ini itu semua. Kumpulkan jadi satu, sekarang antarkan ke rumahnya dia, bilangkan abah kirim salam. Diantar makanannya ke sana, ini hadiah dari abah saya, ini ada uangnya, ini sarungnya, ini makanannya, ini bajunya, ini kopiahnya. Selamat ini hadiah buat kamu, mudah-mudahan bisa dipakai sehingga jadi hadiah yang, yang bermanfaat. Nggak lama kemudian, nggak lama kemudian malam-malam ketika dilihat orang yang itu datang lagi. Ternyata bukan mau ngasih kotoran, mau bersihkan kendi yang ada di situ. Jadi kendinya dibersihkan, dirapikan, setiap malam dilakukan seperti itu. Kenapa? karena ulama ini tadi membalas yang buruk dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi sarana dakwah kita. Orang muslim itu seperti pohon kurma, dilempari batu tapi yang keluar itu kurma. Seorang muslim itu ketika dapat sesuatu yang buruk, tetap yang keluar daripada dirinya harus sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak menyedihkan atau tidak menyakiti orang-orang muslim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah yang terakhir tadi jangan salahkan penyiar, salahkan TV Anda. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, berarti kitanya mungkin yang salah, bukan sana yang salah. Itu maksudnya seperti itu tadi kendi memang. Jadi kenapa tahu orang sampai berbuat sama saya gini sampai begini? Oh berarti saya ada sesuatu yang kurang. Waktu diberikan sesuatu tadi, perubahan itu akan terjadi. Jadi penyiar itu jangan bawa salah ke, sing salah tv Jadi ini penyiar itu mesti nyiarkan, contohnya akan TV gini. Kita lihat satu film, kita tidak cocok sama film tersebut. Kita tidak usah bingung film kok disiarkan terus partai nono tv selesai kan gitu dong. Tidak usah bingung ini, wah RCTI, Indosiar, ini, ini apa misalnya TV One itu bikin pusing. Apa nono TV-nya? Tidak usah pusing-pusing. Beli ya video, CD, beli CD-nya Habib saya, <laughs> setel. Ya hana, ya hana, ya Tidak ya. mungkin pusing. Nek pusing stres berarti orang itu. Oh sudah disetelkan yang enak, misi pusing berarti Nah, ini justru orang-orang itu pusing karena melihat istri orang lain berpakaian telanjang kita tidak bisa menikmati, pusing. Iya ndak? Ngomong orang ngono, padha wae kowe karo aku, padha. Jadi kita lihat gambar wedok telanjang, perempuan telanjang-telanjang itu tadi, kita tidak bisa nikmati. Jadi cekut-cekut dan cekut. <laughs> Nah, tapi kalau dulu gambarnya Habib Syekh, orang mungkin cekut-cekut. Alah, pada jenggote. Ya, nah, nah, nah. Jadi jangan salahkan penyiar. Setan itu tidak akan berhenti dalam menyiarkan apapun sampai kiamat. Setan ini siarannya terus. Jadi kunci. Mata ini jelek, mati. alhamdulillah aman. Kemarin kan sudah kita sindir sindir dari ibu-ibu itu. Alhamdulillah Habib saya tidak pernah keluar dari rumah. Tapi nonton TV terus. Gosip, insert, dan sebagainya. Kis. Sama megang TV, megang itu, tasbih. Kadang maaf, maaf, maaf, maaf. Baca Quran, Ramadan kan Qurannya dipegang terus di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap saya sidik. kok kaya ngono astagfirullahaladzim. TV-nya murung terus, nono drone kok iki wong wedok orang cetol. Ya mati TV-nya ngaji ya Nanti kalau pas acara yang lainnya boleh. Nonton TV tidak diharamkan. Semenjak melihat sesuatu yang baik. Semua yang tidak baik ojo ditonton supaya tidak timbul mumet. Ya, dan jangan suka menyalahkan orang-orang yang menyiarkan sesuatu di dalam TV itu tadi. Sebab penyiar itu selalu nyiarkan. Niatnya saya nyiarkan ditonton, tidak ditonton tetap disiarkan. Setan itu diikuti, tidak diikuti tetap nyiarkan. Tidak ada setan itu mandek dalam menggoda itu tidak ada. Wah berhubung tidak ada yang melihat saya berhenti orang mungkin. Bahkan dibiayai rugi tidak apa-apa. Setan itu senang. Lo TV-TV itu yang bos udah-udah ini rugi kafe beli? Tidak apa apa yang penting umat Islam rusak. Apalagi bangsa kita ini remuk, ini supaya remuk bangsa kita memang dibuat begitu. Didanai sama setan iblis. Setan itu kalau untuk urunan dana setan, lu cepatnya luar biasa. Coba untuk urunan bagaimana membangun rumah seorang yang miskin, yang rumahnya sudah reot, yang tidak anu, kita urunan coba. Itu endless setengah mati. Minta maaf mas, berhubung pasar sepi saya titip 10.500 ya. Pakai 500 barang lebih kurang ajar ini. Jadi tidak ada rasa nu. Tapi kalau sudah sama babak setan, bagaimana? Wah urunannya itu cepat. Saya tutup semua. Yang penting mikot saya. Wah gitu. Ini nih bab setan. Mau mendatangkan Lady Gaga misalnya. Urunan kabu ya. bayar. Sing, sing ngantri wong jilbab. Tahlilah. Datang penyanyi dari Korea, rambut ireng apa kuning-kuning kaya banci-banci kabeh ngono Putri-putri Indonesia semua dengan teriak wah bengak-bengok Allah. Apa ini sing ngapi? dengan antri bayar 3 juta 4 juta sedangkan saudara-saudara muslim saudara-saudara sebangsa mereka mau makan aja setengah mati mereka mau mengeluarkan orang anaknya ini dari rumah sakit setengah mati mereka nonton wong-wong edan itu dengan berani mengeluarkan biaya sekian juta. Nah, Pak urunan di masjid ini, Kotak masjid ini sekarang takmirnya wis mudeng. Dikasih bawahnya spon. Supaya tidak ada suara. Dek. Dek. Nah, jadi, biasanya kan kelontang, kelonteng, geluduk, kelontang, kelonteng. Itu terus. Tidak ada yang rasa. Itu enak. Jadi ini Sini ini amplopnya amplopnya ngene nging. Soale isine gersak lebar tak lima 5000. <laughs> Blek. Ini amplopnya Ya sak mene kandele lho. Wah, Orang apa-apa Beb tak kisah kandilin ini tapi ditewon Beb. Lah ya padha Ya jadi Insya Allah jangan salahkan yang lain. Usahakan kalau bisa hati kita ini hati yang selalu memancar kebaikan. Wis aja nyongko nek perlu nyongko karo sapa wae lewat anggapan pitik akan berbuat baik kepada kita. Insya Allah nanti PT itu akan menjadi, nah tadi kan dikatakan di cinta, orang yang bermoral berakhlak baik dia tidak mungkin kekurangan rezeki. Rumah tangga yang dibarengi dengan kasih sayang yang indah di dalamnya, rezekinya akan pasti berlimpah-limpah. Contohnya kasih akhlak ini datangkan rezeki jangan lewat tanpa panggilan bahan sore ini. Mesem, Assalamualaikum. Pak Ansori, Masya Allah. ini kena jadi dengan remen. Monggo, monggo, monggo. Lah kan ya to. Ini akhlak. Monggo. Masya Allah. Monggo Mas pun dahar. Loh Rezeki dah. Tiga yang wanget sisan gue enak lagi. Wis, enak rezeki. Goro-goro Assalamualaikum Pak Ansori beri pun kabar. Gor ngoten to. Pak Ansori, Wong oh, petita petiti, ha kira-kira itu apa gue Iki wong edan kok waras. Kan ngono Pak Ansori langsung ngomong iki edan kok waras malah metitak-metitik ke aku iki terus piye? Malah tidak dapat apa-apa diusir. Cuman lesan Assalamualaikum. Mesem sini tadi bismillah we mau. <laughs> bismillah mudah-mudahan itu apa-apa dapat, itu rezeki. Contohnya karo bujuk Oh coba mentok sing pitulas tahun ke bawah ditutup kuping dulu. Jadi misalnya kita marani bojo ini karo senyum. Bojo jelas langsung, ya Allah Mas, tidak ada laki-laki yang lebih ganteng di dunia ini kecuali kamu. Gara-gara dirayu di mesem, menteleng gitu. Hei, buatkan saya teh. Kira-kira enak sih gay. Gay karo nangis. Yeah. Rasanya teh rasa nguyah, guyupuk gula keliru uyah mesti. Delah diombe karo bojone, aduh asing iki. Sapa sing gawe meripat pula. Ini rezekinya seret. Kepingin rezekinya lancar tadi ya latih 129 kali itu duha karo akhlak sing apik mesemo terus karo bojo karo anak. Orang ketemu anak ngampleng, orang ketemu anak miswi. Kowe bocah kowe jaran lah. Akhirnya anaknya jadi jaran tenan. Lah nek bocah kaya jaran lah bapaknya e kaya apa? Jadi jangan toh, nek kita ini ngelek-ngelek anak berarti yang ngelek-ngelek sing gawe. Jadi jangan diapi-api. Dengan senyum aja enak loh. Ah, wahai anakku. Itu sebetulnya perbuatan yang tidak baik. Jangan kamu lakukan. Ngono tok wae ya. Akhlak ben rezekine tambah lancar. Saya ini kepingin wong Islam kabeh sugih. Ora enak wong Islam pikir ora enak kudu sugih kabeh. Nek wis sugih kabeh insyaallah ibadahnya tambah kuat. Memang kantongi pengaruh. Wong sholat kira-kira kantongnya dead sewu karo sholat kantonge sak yuto, kira-kira khusyuk di. Eh jujur wae lho ya ya aku ya podo. Seng sak yuto, sak yuto wis Allah. Nganggu ini barang. Iya. Melingker sak yuto. Melingker ya, saya. Nek sewu. Lepas setangnya. ngene. Sewu rupiah Allah. Sayang. Sewu. Nek sak yuto khusuk. Iya Allah. Engkau maha pengasih ada jelas. Sewu ya Allah pripun. Kula niku jengkang-jengking lah, dengane wong sewu-sewu.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 <clears throat> Sunnah-sunnah salat banyak sekali. Di antaranya satu azan dan iqamah. Kamat baik dalam solat berjemaah atau sendirian. atas kesunahan azan lan kesunahan kamat niku boten lek pas salat jemaah, boten lek pas teng masjid mawon. Teng dalem piyambak-piyambak azan inggih disunnahke, kamat walaupun salat piyambakan inggih disunnah disunnahke. Nah niki terkadang awake dhewe pun boten patek kulinten ngeten niki lek dhewean yes ya Allahu akbar langsung ngeten dan indahnya Islam subhanallah ya. Awai dewi niki kedai pun sangat bangga dengan azan harus sangat bangga dengan igamat kamat nih loh kenapa karena dalam bacaan ataupun yang dibaca dalam azan itu nama Allah Tuhan kita yang membimbing kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, itu disebut berulang-ulang. Bahkan yang mendengarkan tidak hanya orang yang iman kepada Allah. Orang yang tidak iman pun mendengarkan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangga, kenapa? Pengiran awak dewi disebut-sebut gitu niku. Awak dewi ini bangga lek menang bulu tangkis Terus bangga. Wah, keliling-keliling. Padahal menang gor dolanan nopo? Gebuki wulu mintok. Nggih. Gara-gara pinter gebuk gebuki bulu mintok bangga. Badminton nak gebuki bulu mintok nggih. <laughs> lah, begitu juga disebut di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini diantara janji Allah bahwa warafa'na laka zikrok. Panggilanmu akan saya angkat. Di mana setiap nama Allah disebut, nama baginda Nabi juga disebut di situ. Jadi kita harus bangga dengan itu. Nanti kira-kira ini ngibadai wong non muslim ya. Teng teng teng teng teng ngopo cah TK mlebu. Nggih kurang luweh lah ngeten. Wah dhewe niku adzan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di situ uang non muslim lek maca TV ono ngeten niku Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lha kepaksa maca ngeten. Promosi top niku azan itu. Nggih. Dados pripun disunnahkan untuk azan baik terus nopo di masjid ataupun di rumah. Gegur gur cuma corone sing bener. Lek pun salat zuhur jam kalih nggih ampun ngagemik lah lek arep azan. Ngiten. Nggih. Eh, salat setengah telu sore sik ngagemik mik. Oh, lagi. iki. Dua. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ruku, i'tidal dan bangun dari tasyahud awal. Mengangkat tangan yang lebarnya kurang lebih sebahu kita, tingginya sekuping kita, kira-kira jempolan ini lurus dengan kuping. Allahu Akbar dihadapkan ke arah kiblat. Terus nggih lebar banget, nggih sempit banget. Allah nggih ngetan, ngeten. Atau lebar banget Allah boten. Sak bahu dhuwure pun sak kuping. Allah Akbar. Ketika takbiratul ihram, sholat pertama kali, mau ruku, juga i'tidal dari ruku bangun ke berdiri, dan juga setelah tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap ketika sampun Allahu Akbar. Ini sunai tangan tangan dulur nggih pun maklum nggih pun diwalik ngeten niku kede Sumben lek teng surga nampani napa-napa ring Allah lek ngeten niki medeni lek maring <laughs> ra kepenak. <clears throat> Yang keempat membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah khususnya bagi selain makmum masbuk yang tidak menangi ataupun yang sekiranya tidak cukup untuk membaca Fatihah maka doa iftitah sudah tidak disunahkan. yang awal dhewe pun makmum rodo telat niku Allahu Akbar rasa dungu iftitah langsung mojo Fatihah. Lah kok sekiranya pun bajut mojo Fatihah terus mojo eh, doa iftitah makmum masbuk Ternyata Fatihahnya belum selesai bagaimana? Kudu dirampung nih fatihah. Kenapa? Karena tadi waktunya ter tersita dengan doa iftitah. <clears throat> Kelima, membaca ta'awud atau a'uzuh ketika baca setelah takbir, setelah takbir membaca doa iftitah, mau membaca Fatihah disunahkan baca ta'awud. Kebanyakan ulama mengatakan setiap rokaat sunnah baca ta'awud. Hanya saja kalau sholat jahar itu tidak dikeraskan. Sing dikeraskan, mojo besmalai tekan sa akhir fatihah. Jadi a'udzuni buatan usah dikeraske sholat maghrib imaman mulih ke pondok pamer karo kak wong kampung A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <laughs> Boten ta'awudz boten sunnah dikeras ke sing keras niku napa basmalah tekan akhirnya yang keenam membaca amin setelah membaca Fatihah baik sholat sendirian atau bermakmum juga sunnah membaca amin. Jadi umpama makmum kok imamnya baca Fatihah selesai, makmum sunnah baca amin. Dek maca Fatihah dewi rampung sunnah sunah maca amin melih. Yang ketujuh mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi ketika sudah posisi berdiri yang ia pandang terus adalah tempat sujudnya dia. Yang kedelapan membaca zikir maksur atau yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW seperti bacaan tasbih pada ruku, sujud dan sebagainya. Intinya sunnah membaca doa-doa yang sudah kemungkinan kebanyakan di antara kita sudah memaklumi ketika kita ruku Allahu Akbar di situ ada doa khusus ruku i'tidal juga demikian ketika sujud juga itu sunnah membaca doa-doa itu dan lagi tadi juga yang ingatkan sebentar doa juga setelah azan kita disunnahkan untuk membaca doa azan. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersolawat setelah azan dan mintakan salam padaku, dan dia memintakan wasilah untukku, maka nanti di akhirat dia pasti akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi di doa azan itu ada Allahumma rabb hadhihi da'wati Ya Allah, Tuhan pemilik dari undangan yang begitu sempurna ini. Jadi azan itu adalah undangan yang begitu sempurna. Yen awai dhewe rumangsa so, salat niku adalah rampatan atau suguhanipun Allah teng awai dhewe. Nah, terkadang awai dhewe ini ejek mandeng salat niku nopo kewajiban beban dari Allah. Jadi piye? Waduh wis solat salat gawean urung rampung kok. Kenapa? Karena kita memandang solat itu beban dari Allah. Jadi lek pun dilingki kon salat niku waduh sih. Waduh urung rampung kok wis salat. Wis anen waduh waduh. Tapi ketika kita memandang bahwa azan itu undangan Allah untuk memberi hidangan-hidangan rohani kepada kita, maka ketika masuk waktu sholat, maka kita begitu bangga. Kenapa? Elek-elek ngene jek diundang karo pangeran. jek arep disuguhi karo pangeran syarat ditemuni karo pangeran jejak omongan karo pangeran niku adalah luar biasa anugerah dari Allah awa dhewe niki reget ngeten niki ijik diundang dining Allah mugi-mugi manfaat kurang langkungipun Allah alami sob assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nasinya boleh dibagikan jadi itu tadi sunnah sunnah itu berarti kalau dilakukan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa ojo keliru ya oh itu berarti wajib takbir itu tadi orang mau takbir sama Allah di atas ini harap takbir Allahu Akbar tetap sah solatnya cuman orang untuk sunnah tapi dan itu juga termasuk salah satu yang membuat bingung makmum yang lain ya Allah. <laughs> Tidak apa-apa, boleh. Oh, namanya ya tidak masalah. Jadi memang sebetulnya Ustaz Ansori meraktekke. Itu sunnah tadi sunnah. Terus tangan satu dengan yang lain di you anu. know, ini numpuk nempel ke sini. bundaran nih, cekal gini. Jadi tiga di sini. Ini sunnah. Allahu Akbar ini di bawah sini dada, di atas pusar. Enak sing ini ora apa-apa. Iki tak praktek. Jadi misalnya takbir gini. Ini kita tangan di atas ini. Ini yang sunnah. Allahu Akbar gini. Ada yang begini, sah. Ya, begini. Ada yang begini, silahkan. <laughs> Enak sing ini, silahkan ada yang mau gini toh karepmu cuman ini tidak sah uh, tidak sunnah sunnahnya seperti itu kan banyak orang yang sekarang itu di atas begini sholatnya begini tangannya lurus tok ini bukan tidak boleh boleh cuman ganggu tonggone Allah di, dilihat tidak enak memang sunnah Rasulullah ini luar biasa diatur dan orang-orang yang selalu kamar itu muni Allahu Akbar. Kalau begini siapa kira-kira? Ini nikmat dipandang. Tangannya di sini. Ya. Jadi takbirnya begini. Jadi tidak usah bingung nanti ada orang takbir. Enak. Habib ada orang yang sholat Allahu Akbar. Jadi tadi tak mau sholat sewa rupiah. Ada loh orang sholat begini. Di atas satu kaki gini tak. Ini orang modelnya pasar sepi. Jadi di kantongnya kosong, sholatnya seenaknya. Tapi kalau di kantongnya ini ada satu juta, Allah Akbar. Wah ya, ya enak. Yang penting semuanya jangan ribut. Boleh sholat model apapun boleh, cuman kalau mau melakukan sunnah seperti apa yang disampaikan Ustaz Ansori tadi. Itu lakunya sunnah ya. Jangan bingung. Tahu tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bangsa dari Arab Saudi sana terus sholat di kampung kita. Biar kelihatan orang alim betul terus pakai a'udzu billahi minasyaitonir Itu tidak istilahnya tidak disunahkan dengan suara. sunahnya itu tidak bersuara. billahnya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim sunahnya disuarakan di waktu-waktu maghrib, isya dan subuh. Landelalah duhur saya ini mau melatih anak saya sholat. Saya mau mempunyai makmum, makmumnya cili-cili. Toha, kenapa bisa gitu kan. Nek tidak dibacakan fatihah, tidak baca yang cilian. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan balad duolin, amin, tidak apa-apa. Gitu saja. Nah, dengan niatnya menate. Oh, jadi terserah tidak ada masalah. Amin kita mengucap amin, makmum juga mengucap amin. Walau dolin berhenti sebentar amin ngono boleh belum balap dolin kono wis amin kabeh Iku makmum ngeyel. Makmum itu gunanya, makmum itu berarti nurut imam. Kalau makmum tidak nurut imam berarti orang jangan jadi makmum. Kadang ada makmum, imam sujud baru, makmumnya sujudnya lima jam. Imam sudah Allahu Akbar masih sujud. Ini makmum siapa apa? Namanya makmum itu ya mengikuti imam. Imam ya nek kepingin sujud yang panjang, solato sendiri di rumah. Paham? Saya kadang lihat makmum-makmum sing rodok kemaki-kemaki. Saya ini sudah rampung sujud. Imamnya misalnya bulan itu sudah duduk tahiyat, sudah mau salam. Sudah. Iki baru Allah Akbar. At-tahiyyatul mubarakatul halah halah. Melu oh, imam. Kalau mau gitu-gitu tuh solato di rumah. ngelulu. Jadi saya ini kadang terganggu sama model model ini tangannya begini. Allah ada di mana-mana katanya. <laughs> Itahiyat tuh dadak ngini-ngini ngopo. Loh bukan bukan batal loh. Ini bukan batal. Tahiyat begini-begini itu tidak batal. Sah. Cuman sunahnya angkat. Ashadu an la ilaha illallah. Terus meduna sidik. Wes mandek ini. Kecuali wong buyutan tidak apa-apa. <laughs> Orang yang buyutan gini-gini-gini. Tidak gini, gini. apa-apa, aslinya gitu kok. Lah ini anak muda umur 15 tahun. Arep apa? apa Dolanan. Lah moto kuwi lho kurang ajar tak ngelirik lho mestine. Saya ini kan sholat mestinya tidak boleh lihat kanan dan kiri loh. Berhubung tangan kanan yang di kanan ini gini-gini tak lihat tangannya. Astagfirullahaladzim. Mestinya tidak harus lihat. Lah inilah Islam ini kadang bikin mumet malahan. Di masjid usno rukun jadi satu malah tidak jadi satu rukunnya malah gini-gini yang satu. Nek mau begini lebih baik gini mandek kau baiklah. Nek perlu gini otak sisan jadi tidak mengganggu yang lain. Solat misalnya, subuh subuh pakom wa inna tasbihatu subuh minta mami salah. Suruh meratakan. Rata itu tidak terus langsung kaki mepet sama kaki, bahu sama bahu kan gitu tuh. Bukan kaya ngono Dalam ibadah itu ada hal-hal yang kira-kira kita itu harus menggunakan juga adab. Terus supaya supaya rapat tuh mepetkan, mepetkan. Ini yang satu nih, aku tak ingin tak doh ke sidik lagi biar tambah begagam begagam. Akhirnya sholat mau sholat di masjid padu tuh. Mau sholat di masjid aja, di dalam masjid aja umat Islam tidak rukun, apalagi di luar masjid. Sulit untuk rukun, makanya di itu kuncinya itu di masjid. Kalau di masjid tidak rukun, di luar pasti tidak rukun. Itu umat Islam. Dan nanti yang satu bahu sama bahu sing sisi pendek sing sisi ini ini oh, rasa santai aja. Yang penting jangan ada longgar. Kalau longgar ini masuk setan gitu loh. Paham ya? Alhamdulillah. Oh, Nek subuh-subuh ini paham ya rada ajib. Mata rada ngene-ngene. Nasi sudah dibagikan. Silakan habis ini dimakan karena jamnya sudah menunjukkan jam 4 lebih Nek jam 4 wis mulai awake dhewe. Nggih, hati-hati itu bab salat penting. Bab salat itu penting sunah-sunah dilakoni. Ya, kemarin sudah nanti insyaallah setan sore tak kon praktekke. Maka ke rukuk, maka ke idal, maka ke praktek. Allah besok mudah-mudahan dipraktekkan. Ora tak yang ning gini wahai. Ya dipraktekkan bagaimana setidak-tidaknya mendekati sempurna nih dipraktekke ya. Nek sempurnanya tidak sempurna. Pasti orang itu ada kekurangan dari mendekati sempurna. Kita tidak menyalahkan yang lain, tetapi kita membuat bagaimana supaya suasana itu di dalam masjid tidak menjadi geger. Gara-gara permasalahan kaki dia. Lebih baik kita ini rukun daripada kita meributkan permasalahan yang tidak perlu dimasalahkan bab sunnah. Rukun itu wajib, Nek. Ini tadi kan bab-bab sunnah. Ya, hati-hati. Panjanglah, perpanjang, panjangkanlah sujudmu. Panjangkan sujudmu itu maksudnya sujudnya sing suwi. Bukan sujudnya glosor. Wis. Panjangkan sujudmu. Lah ini keliru. Makanya nek belajar hadis membawa <laughs> anu. Itu rojok sing pinter sidik gitu Bukan mereka-mereka itu keliru. Tidak. Cuman mungkin belum paham tapi ngamuan gitu loh. Sudah tidak paham ngomel. Kamu ini sujudnya tidak benar. Sujud itu harus panjang begini. Alah-alah turun, turun Ustaz. Terus malah ganggu perandangan semua. Kayak anda saya dari dulu lihat orang yang sholat dia ya tidak pernah ruwet. Di Mekah itu tidak ada orang ribut sama yang lainnya loh. karena dia fokus sama dirinya sendiri-sendiri. Di Mekah itu ada yang sholat tangannya lepas setang itu. Si orang ini lepas setang maksudnya. Makanya katanya zaman orang dulu. Kalau zaman dahulu itu orang-orang itu kalau sholat banyaknya itu tangannya itu dilepas. Ya, ah zaman dulu itu orang itu sholat itu pakai tangannya begini. Di zaman sekarang itu lepas setang. Karena di zaman dahulu orang-orang itu kalau berperang pakainya pedang. Jadi Allahu Akbar. Sewaktu-waktu ada musuh langsung sat. Lah kalau zaman akhir ini pakainya pistol. <laughs> Allahu Akbar. Nah, iya, nyakal ini nak. Tinggal ini ada musuh dor gitu loh. <laughs> ini gojek gojekannya wong-wong anyar-anyar. Oh itu ada aliran, aliran tertentu dia sholatnya tuh begini. Tidak apa-apa. Om saiki zaman pistol. Kalau dulu zaman pedang lah kita kan selalu kamar itu muni soli kan di ruang wong biar to, pakai pedang ini ya. tidak ada musuh orang set. Lah ini kan gini Allahu Akbar. Nyakal besok dua bismillah. Kita kita baca doa sama-sama. Ashadu أن لا إله إلا الله استغفر الله من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله biar kaya-kaya Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan Allahumma innaka afun تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Mari kita niat siam sama-sama Nawaitu صوم غد An adai Fardi Syahri رمضان هذه السنة لله تعالى kita doakan orang tua Saleh, saudara Saleh Al-Banjari yang bernama Ibu Sarkiyah binti Utuh dan Bapak Herman bin Haji Mansur yang meninggal yang telah meninggal dunia berapa tahun yang lalu 15 tahun yang lalu bertepatan dengan malam 23. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, semoga Allah melapangkan kubur mereka, Semoga Allah melapangkan kubur orang-orang tua kita, melapangkan kubur guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, khususan untuk Ibu Sarkiyah binti Utuh dan Bapak Herman bin Haji Mansur serta keluarga-keluarga besar mereka.